Di antaranya adalah kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir bersama-sama di majelis yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perkara di majelis yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dan kepada dengan kita Nabi yang mulia Nabi yang agung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada para keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya yang setia dan mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah, mengikuti ajaran yang beliau bawa, sehingga nantinya kita berhak untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia malam. Hadirin, Allah billah wa akhwati wa rahimakumullah. Termasuk nikmat yang agung, nikmat yang besar yang banyak dilupakan oleh manusia sebagaimana diterapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda beliau nikmatani mabdunun fihima katsirun minan nas as-sifat wal ada dua nikmat di mana dua nikmat tersebut banyak dilupakan oleh manusia banyak manusia tertipu kafir kata Nabi banyak jadi tidak sedikit banyak itu artinya mayoritas ah, kebanyakan manusia tertipu lupa dari dua nikmat apa yang telah kita buat orang penting nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang atau nikmat waktu sunnah. Karena Allah menjelaskan kenapa dua nikmat ini sampai-sampai disebutkan secara khusus sebagai dua nikmat yang banyak dipakai dan banyak dilalaikan oleh manusia. Ya. Karena memang manusia baru sadar ya, ketika dia memiliki nikmat sehat dan ketika dia sakit, setelah dia tertimpa musibah, dan dia baru sadar dia memiliki nikmat waktu yang luang, waktu yang luang, setelah dia di tengah kesibukan. Setelah dia sudah tidak bisa lagi memanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Mereka baru menyadari karena nikmat itu, setelah dicampur nikmat itu. Dicampur nikmat sehat dan dicampur nikmat waktu. Oleh karena itu, tatkala berkumpul dua umat ini dalam diri seseorang, maka itu yang sangat agung. Karena betapa banyak orang yang diberi nikmat sehat, akan tetapi mungkin dia disebutkan dengan hal-hal yang dia pilih. Dan bisa jadi seseorang memiliki waktu yang luas, dia diberikan nikmat waktu, akan tetapi dia diuji dengan sakit, dengan oleh karena itu para ulama menjelaskan tatkala terkumpul dua nikmat ini yaitu nikmat sehat dan nikmat orang tua makanya berhasil besar besar nikmat. Satu nikmat yang tidak kita bersyukur atas kedua nikmat. Oleh karena itu Ikhwan wa akhwat fillah rahimani kita rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya memiliki nikmat kesehatan. Kemudian kita diberikan waktu kita bersama-sama menghadiri majelis dan mulia ini. Mari kita manfaatkan kedua tempat tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat waktu luang banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, tentang waktu kami sampai dari beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala secara khusus bersumpah atas nama Rabb wal duha wal laili wal asri. Ini karena saking pentingnya waktu, karena saking pentingnya waktu. Ya. Dan banyak manusia yang terlihat kita tipu dengan nikmat waktu. Oleh karena itu, yang umum kita bekerja di agama kita yang ada di sini masih pemuda, bersabar ya, masih mahasiswa, di SMA, ya, ya. cara masih memiliki waktu yang lebih luas, dan sekarang memiliki kehidupan yang lebih panjang, masih memiliki masa depan. Ya. Oleh karena itu kita berusaha untuk memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Apa itu kita bukan makhluk suara atau ada kalau Itu kuliah ya. Satu ahad tidur ya. ya, satu ahad tidur. Ya. Mungkin di antara kalian yang berpikir wah ini kan masih kuliah masih ada juga ini masih ada praktikum ini atau kuliah ini ada uh, apa bukan ini dan itu inilah kalau kita saya saya akan di proses belajar agama saya akan di proses ya jangan dikira ya. dulu saya berpikir seperti itu ya kata saya SMA nantilah kalau saya sudah kuliah ya kayaknya kalau belum waktunya saya bisa ngaji saya bisa uh, belajar agama saya ingin eh, mempunyai nasib belajar agama ini itu apa tadi setelah kita memasuki dunia kuliah ternyata kenyataannya lebih sibuk nyatanya lebih buruk daripada pada saat kuliah dia berpikir lah nanti kalau kita sudah kerja saya sudah tidak disibukkan dengan praktikku sudah tidak sudah disibukkan dengan tugas-tugas ternyata sudah bekerja lebih disibukkan ya. dulu waktu masih muda belum saya sudah berpikir lah nanti kalau sudah menikah ya sudah ada yang ngurus makanan saya sudah ada yang jadi ibadah saya saya saya punya banyak waktu luang untuk belajar untuk berkarya tapi kenyataannya tidak. Ketika sudah menikah, amanah itu bertambah. Ya. Istri memiliki anak, kemudian eh, amanah-amanah yang lain. Jadi intinya semakin bertambah umur kita dan pikiran nanti kita akan semakin memiliki banyak waktu biru. Ya. Jadi bisa juga ada ya. dan e, eh, mungkin orang yang uh, tidak pernah mengalaminya ya, untuk yang tidak pernah melihat pernah ya akan mengalami. Jadi jangan kira ya ketika sekarang yang masih kuliah ya, ini perasaan sudah paling sibuk juga tidak tepat untuk belajar, tidak tepat untuk mempelajari eh, ilmu-ilmu uh, agama, tidak tepat untuk berkontribusi dalam dakwah. Dan ya. kira justru nanti ketika kita sudah Nah, semakin bertambah, kesulitan itu akan semakin bertambah. Ya, maka yang pesan kepada para adik-adik saya di sini yang masih SMA mungkin masih awal kuliah, itu ini adalah kesempatan ya bagi kalian semua untuk memanfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya. Yang memanfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya. Yang belajar ilmu dunia yang mendapat kalian kemudian juga mempelajari yang lebih penting lagi adalah kewajiban kita sebagai Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu karena ini adalah kewajiban kita. Dan mari kita muslim. yang ilmu adalah kewajiban muslim. Setiap muslim artinya apa? Kewajiban setiap individu. Ya, kewajiban setiap individu jika terpandang yang wanita atau pria, dia anak yang seorang miskin, dia orang uh, eh, bisa melakukan semuanya yang mendapatkan kewajiban karena itu untuk menuntut ilmu Allah Jadi ini adalah kesempatan di masa-masa kalian masih muda, ya masih eh, banyak waktunya yang masih panjang masa depannya. Yang ini adalah kesempatan untuk mempelajari ilmu agama Allah semua yang kita bisa lakukan ya ibadah bahasa Arabnya kemudian memperdalam Al-Qurannya pertanyaan tentang Al-Quran kemudian kita kajian-kajian yang rutin yang mungkin setiap hari dan perkenal kita untuk nanti nanti kita bisa memasuki eh, dunia kerja dan memasuki eh, kehidupan masyarakat kita akan membutuhkan ilmu dan tempat dengan belajar yang berbeda maka sebelum kita terjun ke eh, dunia kerja, dunia eh, bermasyarakat, kemudian masih diberikan kesempatan untuk bisa memulai dari ilmu Allah Subhanahu maka segala ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, segala ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. dalam mengajar kajian-kajian seperti ini, ya, kajian eh, khusus untuk mahasiswa atau juga adalah kajian-kajian yang insya Allah sangat bermanfaat insya Allah sangat bermanfaat dan yang lebih penting lagi adalah setelah kita mempelajari ilmu Allah kita belajar agama kita berusaha belajar secara eh, secara asli jadi secara mulai dari ilmu yang dasar dan ilmu-ilmu yang penting yang nanti akan kita gunakan dalam untuk kita ya kita Jogja banyak fasilitas yang bisa nanti kita dapatkan ya. Kalau di UGM mungkin di sana ada makan ini, ya, makan ini, makan atau pesantren di minum bisa khusus untuk para mahasiswa agar mereka bisa mempelajari agama yang itu nanti menjadi bekal ya. Tatkala dia eh, di dunia ketika dia uh, berhubungan yakin yang berkaitan dengan usul ilmu yang berkaitan dengan fikih sehari-hari ilmu yang berkaitan dengan uh, usul tafsir misalnya ya. itu adalah ilmu ilmu kan itu juga mungkin yang kita dia ya ada mahat al-barok ya mahat yang baru yang bisa diikuti ya untuk kita belajar uh, ilmu-ilmu uh, yang sangat kita kita butuhkan nanti untuk uh, Alhamdulillah kalau pada uh, eh, pagi hari ini nanti akan diisi oleh Ustaz Robi Arianto. Beliau ini adalah teman satu acara dengan saya di SMK eh, eh, satu Kalangan. Beliau juga adalah ketua osisnya ya. saya bukan teman saya. Kalau Ustaz Robi juga adalah ketua osis. Ya. Beliau sempat uh, menerima siswa teknik ya, teknik. Lalu saya keberatan karena kedokteran umumnya. Kemudian diganti lagi ya, dokter Robi sampai di luar negeri, saya cuma di sekitar saya saja. Dia bergeser di negeri Yaman, di berapa empat tahun, tiga empat tahun ya. Insya Allah, nanti kita bisa mengambil faedah dari eh, ilmu yang eh, beliau Nah, ini suatu proyek kita tahu di para ulama intinya marilah kita uh, pada kesempatan ini kita mengingatkan kepada para eh, komunitasnya khususnya yang kita berusaha untuk memanfaatkan waktu kita ya waktu yang ini sangat efektif untuk mempelajari segala hal atau yang paling penting adalah mempelajari menjadi menjadi kewajiban kita adalah mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang kita bersemangat, ya. Jangan kita bersemangat, benar-benar memanfaatkan. Ya. Terkadang kesempatan itu tidak datang buat ya. Kalau kita melewatkan waktunya itu, jauh lagi kita berpandang ya. dan kita ingin saat ini, nanti kalau kita sudah bisa sudah kesempatan, ya. kesempatan itu terkadang tidak datang buat ya. Kesempatan itu terkadang tidak datang buat Kalau antum lepaskan satu kesempatan boleh jadi nanti antum tidak bisa mendapatkan dan boleh jadi ketika aku mengambil satu kesempatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan-kesempatan yang lebih banyak lagi setelah mengambil kesempatan. Ya, tiga ada yang tidak besar yang dulu sangat uh, saya berikan. jadi masalah benar-benar kita berusaha memanfaatkan ya, setiap kesempatan untuk belajar untuk mengambil manfaat dari ilmu ya, itu ya belajar bahasa Arab dan kita harus punya target kita, harus punya target bagaimana kita tuh kuliah punya target dia akan lulus tiga setengah tahun dia punya target tiga lulus umroh empat koma nol nol kalau dalam urusan dia kita punya target maka lebih tidak dalam urusan target dalam urusan agama kita ya, masa pertama saya harus bisa belajar bahasa Arab saya harus bisa membaca kitab dulu. Ya. Nanti semester dua saya sudah mempelajari, menamatkan kitab ini, kitab itu. Ya. Kemudian nanti semester selanjutnya saya juga menghafal berapa juz, ada saja Ya, bagaimana kita bisa memiliki target untuk kehidupan dunia kita? Lulus kuliah dan sekian, nanti akan bekerja sekian tahun, kemudian menikah dan sekian. Kita semua punya target. Maka dulu di dalam keputusan sudah menyita. Ya, dan ya, harus ada progresnya, harus ada kebaikannya, harus ada peningkatannya. Harus ada peningkatannya dalam waktu-waktu. Tidak boleh stagnasi. Ya. Tidak boleh Memang bila Allah, bila ini yang menjadi kedahuluan ya, ini juga bicara manfaatkan waktu kita untuk eh, mempelajari apa-apa yang penting ya, benar-benar kita semangat ya. Setelah eh, marah. Ini kesan dari eh, kita untuk setiap kita dari setiap perusahaan eh, dunia kita dari dengan akhirat. Demikian ya bisa menjadi pengantar ya, nanti dan materi yang وسلم Jazakumullah khairan kepada Ustaz Atika Miyarami. Demikian tadi sambutan dari saat kami lagi dan selanjutnya kita dengarkan sambutan dari beliau Al-Ustaz Al-Wajin Ahli Abdul Wajin Zahullah kepada Ustaz Ahli.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 Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama karena hanya dengan karunia Allah kita pada pagi hari ini dimudahkan untuk bisa hadir ke masjid yang insya Allah sangat berawal di kita sekalian. Dan sesungguhnya masjid yang demikian para diri dan rahmat Allah masjid yang sangat kita butuhkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan dari kebutuhan manusia. An-nasu hadatum ila ilmi akhwat min hadatihim ila fahani wa syarabu. Kebutuhan manusia kepada ilmu sungguh lebih dia butuhkan dibandingkan kebutuhan seseorang kepada makanan dan minuman. Kenapa dia kata beliau. Adapun apakah syarat makanan dan minuman itu dibutuhkan manusia dalam satu hari atau marwatan komartain. Cukup sekali atau dua kali manusia bisa bertahan hidup dengan sekali makan satu hari atau sekali makan dua kali cukup. Akan tapi kalau kebutuhan kita dengan ilmu kata belum bin ada bin sebanyak tarikan nafas yang kita lakukan. Kira-kira kalau kita tidak bernafas sampai satu jam itu waktu waktu. Atau juga kita para ulama kita kalau kita terputus dari supply makanan dan minuman, maka puncak-puncak itu adalah mati. Jasad kita mati. Tapi kalau sampai kita terputus dari ilmu, kepanikilah, kepanikilah, yang akan kemana mengalami kematian adalah hati kita atau jiwa kita. Dan urusannya panjang. Apalagi kita harus memiliki keyakinan tentang kehidupan dari kehidupan kelak kematian kita. Oleh karena itu, mari kita menyemangati diri kita sendiri bahwa hubungan atau hadirnya kita di majelis-majelis ilmu itu merupakan kebutuhan bagi kita. Yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan saja barokah dengan kedatangan kita di masjid-masjid ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, Alhamdulillah. Sebagaimana kata para ulama bahwa di antara kebutuhan yang sangat kita butuhkan kata para ulama adalah ketemu ikhwan, ketemu ikhwan. Mereka katakan kalau saya ketemu keluarga di antara yang saya pikirkan banyak diminta urusan kemenuhan kebutuhan keluarga. Tapi kalau ketemu sekolah, di antaranya akan bisa banyak manfaat berkaitan dengan saling mengingatkan segala masalah keimanan kita. Sehingga kita berharap, mudah-mudahan masjid yang semacam yang kita lakukan di sini, minimal merupakan masjid yang kita berusaha untuk memiliki saling mewasiatkan, saling menasihatkan, dalam rangka untuk kita bisa menjaga keimanan kita. Sebagaimana para para kita sering mengajak kawan-kawannya kalau minyak saatan, mari kita ketemu sebentar. Dalam rangka apa? Nafsu iman. Dalam rangka kita untuk menambah keimanan kita. Karena jujur kita khususnya di zaman kita ini faktor-faktor yang akan mengurangi yang akan menggembosi, merusak iman kita jauh lebih banyak. Fasilitas yang akan mengatakan iman kita rusak jauh lebih banyak. Sehingga kita butuh dia paling merendahkan untuk tidak lagi biar satunya penuh lagi. Hal kita demikian. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah mewasiatkan kepada kita wala tamutunna nabi lawan muslimun Jangan sekali-kali kita mati, Anda mati, kecuali sebagai seorang muslim, tentu kita tidak tahu kapan bilang kapan dibilang. kapan kita akan mati. Di mana kapan, umur berapa, kita nggak Akan tapi Allah wasiatkan wala tamutunna nanti lawan antum muslimun jangan sekali-kali kamu mati kecuali ada sebagai seorang muslim. Sehingga kita diingatkan maksudnya adalah supaya setiap saat seandainya Allah Subhanahu wa taala mengambil kita dimanapun apakah sedang di rumah, apakah sedang di jalan, apakah sedang di rumah sakit, apakah sedang di sekolah, apakah sedang di kantor. Bagaimana seandainya kita mengalami kematian dan kita saat itu ada seorang muslim yang putih, seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa kalau sampai kita meninggal sedang di kaki sedang di dugem, sedang di tempat-tempat maksiat, sedang lalai. Maka perlu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. kita karena Allah masih kita seperti merupakan wasilah untuk kita bisa menjaga diri kita. Saya akan sedikit mengantarkan nanti apa insya Allah yang akan disampaikan Ustaz kita, Ustaz lebih beliau dulu juga sama dengan langsung dengan kita dan beliau melanjutkan pelajaran sekolah sekolah berdiri ini sampai kepada para masyarakat jika kita ingin semoga nanti kita banyak mendapatkan faedah-faedah ilmu yang akan beliau sampaikan yang temanya kurang lebih berkaitan dengan masalah bagaimana aplikasi kita menggunakan takdir khususnya berkaitan dengan mengatasi kegaluan hidup. Yang jelas kita ini antara tentrem, tenang, dan galau sering lebih banyak galau SD ya galau, SMP ya galau, SMA ya galau, lulus SMA ya galau, lulus kuliah ya galau, cepat pekerjaan masih galau, sudah kawin sudah galau, masih galau, sehingga galau sering menimpa kita Sedangkan yang kita incar dalam kehidupan dan pertanggung jawab, bagaimana kita bisa hidup yang kokoh, tenang, korajo, sehingga juga kita tenang, dasar kita tercukupi. Ini yang diinginkan. Dan itu semua orang cari yang kayak gitu. Kita perlu diajarkan Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari hal yang demikian. Diajarkan Nabi sallallahu doa yang delapan perkara yang kalau kita di delapan perkara ini jaminan kita termasuk orang yang tidak bahagia dalam kehidupan kita. Apa gerakan kira dia? Allahumma jinni a'udzubika minal kasali wal hasdi terus wa a'udzubika minal omni من al-husni wal بك من apa itu Ada apa? Ada kedua dengan kan Itu ada kita bersyukur. Kita menunggu Allah Subhanahu wa taala yang bertahan min al-husni. Rasa malu wal rezeki lemah. Dua-duanya ini hasilnya sama. Kalau malas, itu kadang dia punya kemampuan. Telinganya waras, kakinya waras, badannya waras, kemudian juga fasilitas ada, motor ada, ustaz ada, masjid yang menyediakan pengajian ada, tapi malas sehingga tidak pernah dia kakinya sanggup melangkah ke masjid untuk mendengarkan taklim. malam. akhirnya dia terhalang mendapatkan ilmu. Yang satunya punya kemauan besar atau bahkan dari kata orang ini pengennya bisa merangkul gunung, apa daya, tangan tidak sampai ke cukup. Lemah. Sehingga kelemahan itu menjadi kemenangan dia akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. al kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Kemudian dari Husin sedih sedih menyedihkan apa yang sudah berlalu. Kita yang sudah-sudah sedih. Kemudian wal romi kalau dengan apa yang belum dia dapat yang sudah dia sedih, yang belum dapat dia galau. Sehingga jiwa yang dia dihati perasaan yang diselimuti perasaan demikian tentu dia akan kehilangan keterangan hidup. Kemudian di antaranya dari wala batu dari bapak rijal di diri Tuhan. Gak ada ceritanya orang melakukan hutan perdana. Kecuali yang super berasa. Gak ada orang milik utang sehingga kita diajak oleh kita jangan jadi orang yang gampang tapi ketika kehidupan kita kuat, di zaman kita ini, utang itu dijadikan budaya. Budaya utang. Sehingga walaupun punya duit, duitnya numpuk, hanya katanya utang lebih untung. Utang lebih untung. Ini karena di lemahnya keimanan kita dengan yang berakhir. Kalau kita iman ke yomul akhir, insya Allah Nggak ada untungnya orang yang utang kalau dia bisa beli cash. Sehingga kalau tidak terpaksa, nggak kepepet, betul jangan sampai kita lupa Karena seorang yang mati saya punya harus lingkungan leng kejadian itu bisa terhalang kejarannya karena utang usang. Pokoknya dan dia dikuasai oleh orang ketiga jiwanya itu jiwa yang selalu dibayang-bayangi oleh orang tertekan. Jiwanya tidak free, tidak bebas, tapi dia tertekan. Yang dua apa yang dua? Apa yang dua? Hah? Apa yang dua? Apa yang dua? Apa yang dua? yang yang dua pada dua hal. Hah? Gak ada yang ingat. bilang, ini semuanya termasuk pendidikan Rasulullah SAW kepada kita. Dan jangan kita bayangkan bahwa kehidupan kita akan hilang karena wajah kalau kita sekedar terpenuhi harta kita. dasar targetnya dasar target dunia ini aktif Pola hidupnya takut, kerja hidupnya takut, pekerjaannya bagus, gajinya banyak, tidak sempat beli rumah, sempat beli mobil. Bayarannya kalau sudah diberikan, maka dia akan menjadi orang yang dikatakan sukses dan bisa berbagi. Sebabnya Allah mengatakan kepada kita, Wabahnya letak kebahagiaan kita yang jelas terletaknya sebagai itu di hati bukan di mata kita, bukan di lisan kita, bukan di hilang, bukan di telinga, bukan di kemaluan, kita maafin. Seandainya kebahagiaan itu letaknya di kemaluan, kemaluan, saya akan baik dari kemaluan. Tadi yang namanya bahagia itu adalah penguasa syahwat kemaluan. Ini yang nanti Nabi Muhammad Tentu yang paling berbahagia adalah para PK para pelacur yang mungkin semalam bisa well lima kali tapi tidak ada ceritanya pelacur selalu apapun dia belajar ya bahkan terkadang kehidupan mereka banyak malu seperti kan pula orang dikatakan kaya dengan perlu mereka pernah ditanya orang kaya banyak yang di antaranya ada bisa keluarga Onassis. Sukir benar-benar. Kalau soal bicara masalah sukir, mau sukirnya, Tidak ada. Yang bisa dia, atau jalan semisal dengan dia. Warna itu apa di pesawat duit ini. Sekarang pesawat, ada proses mahal bisa. Duitnya lumpuh-lumpuh. Tapi kehidupan mereka misalnya semuanya tragis Tidak ayahnya yang mana? tidak anaknya, tidak ibunya. Semuanya tragis Satu di antara anaknya namanya Justina Munawir. Ketika dia kawin, pertama kawin dengan orang saat menikah. Dalam hitungan bulan, atau nggak nyampe dalam hitungan tahun pakatan cerai kira-kira orang cerai itu bagian susah karena penderita yang kuat gak ada orang bagian cerai kan ada ceritanya pakatan mergo sakit seperti gak ada mas kita pakatan aja lalu bahagia pernikahan kita Gak ada pakatan itu karena puncak masalah Kemudian kawin lagi dengan orang berkebangsaan Yunani. Dan mengumpulkan dua negara mereka, kemudian Yunani. Dalam hitungan bulan juga cerai lagi. Kemudian kawin lagi dengan laki-laki usia. Sampai orang kafir, itu orang Amerika, kafir-kafir, kawin kalau orang usia, sosialis, Kok bisa ketemu? Ketika ditanya, kok Anda bisa menikahi laki-laki yang berbangsa ya, usia? Kata dia, apa aku Anda. Saya sedang cari kebahagiaan. Dia akan, disitulah nanti dia akan mendapatkan. Akan tapi apa yang dia bayangkan sekedar bayangkan dalam hitungan bulan, kemudian dia juga pahatan lagi, cerai. Lalu kami dengan orang perbangsaan Prancis. Berapa negara berarti bukan lagi berapa negara? Empat, bukan empat kampung, empat negara. Amerika, Yunani, Rusia, Prancis, dan akhir kematian dia dalam tragis. Dan ketika dia pernah diwawancarai, bukankah Anda wanita yang paling kaya? Nah, ya saya. Tapi saya adalah wanita yang paling sengsara. Saya adalah wanita yang paling sengsara. Dan kematian dia berada di atas. Kenapa demikian? Kalau seorang mukmin punya jabat yang paling tampan, kuasanya Allah Subhanahu wa mengatakan wa man aqrada an dzikri fa inna lahu Siapapun yang mereka kehidupan mereka mencerminkan kehidupan yang berpaling dari Allah, dari peringatan Allah, sehingga hatinya dia kosong dari Allah Subhanahu wa taala dari mengenal Allah. Hatinya kosong dari mengenal kebenaran agama yang diajarkan Allah. Sehingga dia tenggelam dalam kelalaian hanya mengikuti syahwat. Maka kata Allah, inna lahu ma'isyatan baginya adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Sehingga berapa banyak orang yang kaya raya dan dia tetap sedih kehidupannya dan tidak bahagia Berapa banyak orang yang mereka terkenal di mana-mana namanya di koran, di televisi, semuanya membuat nama dia sehingga tenang. Tapi dia kehidupannya berantakan. Ada nggak artis yang dia susah badan? Eh? Yang banyak. Banyak. Pas waktu syuting aja mungkin tahun langsung dia ketawa terus, senang terus. Tapi kisah-kisah yang telah ditulis oleh orang para penulis dan menceritakan kehidupan mereka dan apa yang Anda dengar, Anda saksikan, saksi kehidupan, walaupun dia sudah terkenal mencukupi segala-galanya, tapi dia mengalami kesempitan itu. Sehingga kalau kita mati, kawan sekalian, kehidupan di kota yang kata orang bayangkan dahi-nahi kalau dia tulis di kota cegah kafe mau mall yang dekat, mau bioskop dekat, hiburan dekat, mau foto apa-apa dekat, transportasi dekat. Sehingga dibayangkan kalau untuk semuanya itu, dia akan kemudian jumlah yang paling berbagi. Tapi kata wartawan, ketika memisahkan penduduk yang dianggap semuanya serba tercukupi Sampai oleh negara mau dia anak ya dibayari, mau kawin dibayari, sakit ya dibayari, sekolah dibayari. Sehingga orang bayangannya Masya Allah ini tidak enak Orang yang dikeluarkan negara kayak gitu. Akan tapi kata wartawan ini apa? Ternyata penduduk surga tidak bahagia. Ternyata penduduk surga tidak bahagia. Artinya ternyata fasilitas yang komplit, yang lengkap, yang dia rasakan bisa mencukupi segala-galanya itu tidak menjadikan orang kemudian dia bisa berbagi. Maka kasus-kasus perisai, pelarian kepada narkoba, kemudian kriminalitas yang sangat tinggi, kemudian kasus gantung diri atau bunuh diri, itu sangat banyak kita dapatkan di kehidupan khususnya kota-kota yang semakin kota, semakin metropolis, kota yang semakin banyak, jadi fasilitas yang mereka dapatkan menunjukkan kesempitan hidup yang mereka rasakan. Wadilah agama kita mengajarkan bahwa kehidupan kita itu bukan satu tingkat, bertingkat sehingga kalau orang ingin betul-betul bahagia, dia harus mengetahui tingkatan kehidupan tersebut dan harus mewujudkan tingkatan tersebut. Kata ulama kita tingkatan yang pertama yang paling rendah dari kehidupan kita itu hayatul abad, kehidupan jasad, kehidupan badan yang oleh orang kemudian diekspresikan dengan cita-cita pokoknya murid itu biar caranya dia bisa cukupi cukup sandar papan pangan sehingga kalau sudah bisa nyandang sandangannya baik cukupan untuk cari pakaian kemudian bisa mangan dia terjamin warang tidak kelaparan dia bisa kemudian mapan, punya rumah, itu sudah dikatakan orang yang sukses. Orang sukses. Ya kita jujur kita sekolah mundur dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lanjut lagi, kemudian S2, S3, terus kita nggak pernah selesai. Sekolah kita kerja-kerja terus, itu kira-kira miskin, pengen rumah, pengen jadi titik atau bagaimana itu? Semuanya tentu kita dengan itu kalau bisa bantu diri malu gila, nanti hidup orang yang gampang gaji gajinya banyak, rumah tempat, sehingga semuanya makan secara enak, itu dihidupkan Dan itu target. Dan agama kita mengajarkan ketahuilah kalau orang targetnya hanya kayak gini, maka dia setingkat dengan hayawan, dengan bahaim, dengan binatang. Sehingga Allah katakan yang ulu tanah tahu. Biarkan mereka orang-orang kafir itu dia maka bersenang-senang. Wasawfa namun mereka nanti akan mengetahui akibat akhir kehidupan mereka. Sehingga Allah gambarkan para kafir innallah walladzina kafaru yatamattahun wa yakulun kama takulul an'am. Orang-orang kafir yang mereka tidak perhatian dengan agama Allah Subhanahu wa mereka ini bersenang-senang membasak gelem uretnya. Akan melihat orang barat yang kafir, orang barat yang muslim, orang barat yang kafir, dia mau gaya hidup bagaimana yang penting mereka sepakat dan mau mau untuk beleteng, dia nggak diperkeyak, nggak bermasalah. Mau dia makannya babi, makannya kiri, dia nggak ada masalah. Nggak ada aturan. Boleh itu yang mereka pakai, ya, tidak boleh itu mereka sepakat tidak boleh. Sehingga mau dia mau periksa, mau dia terjun bebas dalam masalah gituan, nggak ada masalah kapal kafaru yatamatta'un, mereka bersenang-senang, ngumbar kesenangan. wayah puluh dan mereka makan seneng senengi. Ada tapi kata Allah ya, mereka yang kalau kemana senang-senang dan makan kama puluh an'am seperti binatang ternak yang tidak tahu halal Allah akan tapi mereka nantikan Allah wanaru maswallahum akibat akhir mereka adalah neraka. Kalau kita ingin betul memiliki kehidupan yang lebih dari itu, kita masuk ke peringkat berikutnya, hayatul ilmi. Fakta ini, fakta mau jadi. Kita hendaknya betul-betul memperhatikan kehidupan ilmu setelah kematian kebodohan. Kita mati karena bodoh. Kata Paula kita, kata penyair, bahwasanya al wakil jahli kobel, mauti mautu dalam kebodohan itu sebelum orang mati dan sudah mati duluan. Bukan mati jatuh. Wa ajasamuhum qabla al-kubri kuburun. Dan jasad mereka sesungguhnya merupakan kuburan bagi dia sebelum jasad yang dikubur di kuburan tanah. Kebodohan hakikatnya dalam Islam pengasian. Sehingga kalau kita ingin kehidupan yang ada tanda-tanda kehidupan nanti, harus masuk pada kehidupan berikutnya, ini hanya ilmi. Maka Allah mengatakan, bahwasanya ilmu itu adalah roh, risalah itu adalah roh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan dalam diri kita. Apa mangkana maitan, fa'ahyainahu, wajah Allah nuran, yang dibimbinam, Apakah orang yang tadinya dia mati, mati jiwa, keimanannya, lalu kami hidupkan dengan risalah yang dibawa Nabi, kemudian dengan risalah itu sebagai cahaya dia berjalan di tengah manusia? Apakah kaman masalu fi dhulumat laisa bi kharijinha? Dia seperti orang yang berada, berada di kegelapan yang tidak bisa keluar darinya. Intinya dia bisa akan menunjukkan jiwa Sehingga Carilah kehidupan yang lebih sempurna dengan kita belajar agama. Ini akan menambahkan kita mulai mengenal Allah, mulai mengenal Rasulullah, mulai mengenal jalan yang mengantarkan ke surga, mulai mengenal hakikat kebatilan sendiri, kebatilan, maksiat, kebatilan, ini apa yang buruk. Sehingga akan ada kehidupan. Sehingga orang yang mereka belajar ilmu ngaji, maka dia ada perubahan. Mulai ada tanda-tanda kehidupan. Wabilah. Dan dari itu kita akan nanti mulai jajar lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi sampai kita betul-betul hati kita merasakan yaitu bisa berbahagia ketika kita ma Allah bersama dengan Allah Subhanahu sehingga kata seorang ulama kita yang menggambarkan orang yang tidak mengenal Allah, masakin ahlu dunia, sungguh sangat kasihan penduduk dunia. Kenapa? Kalau pimpinan dunia mereka keluar dari dunia, sedangkan selama di dunia mereka itu hidup ingin bisa nikmat dan bahagia, tapi ternyata sampai mereka keluar dari dunia, lam ya walaikum, lam ya hubu, asyaba masya wa ahlas masakin ahli dunia. Kharaju min dunia wa api yatumu atyab masyafa'ah. Sampai dia mati ternyata dia keluar dari dunia belum merasakan sesuatu yang paling lezat dan paling indah. Dan itu merupakan kebahagiaan yang hakiki. Ditanyakan apa sih? Mati kosong. tunggu. Wa mahabbatullah ini orang yang mereka hatinya mengenal Allah dan dia mencintai Allah. Orang yang demikian dia akan bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki sehingga bisa menyampaikan segala kegaluan. itu karena dia mengenal Allah, dia kembali semuanya dikembalikan kepada Allah sehingga seorang ulama sekelas Al-Imam atau sekelas Syekhul Islam di Britania beliau diantara yang mengatakan Ketika dalam kejaran musuh ingin ditangkap, ingin dibunuh, ingin dipenjara, ingin menyesalkan, apakah kata Islam di antaranya? Masa selalu yang ada Apa sih yang diinginkan para musuh? Inna jannati satri sungguhnya surga itu ada di dalam dadamu Sesungguhnya surga itu ada di dalam dadamu. Artinya beliau kemana saja beredar, surganya, kebahagiaannya akan tetap bersama beliau. Tidak bisa dipisahkan. Seandainya katanya, Wa in tarakuni kalau dia mengusir aku dari negeri pasar siapa, maka pengusiranku adalah siapa? wisata dan kebahagiaan orang sana. Misalnya orang Mesir itu kan dia, dia senang Ayo saudara selesai seminggu mana kerja kesel sumpah sekarang kita pressing. yang dia merasakan bagi. Wahai ini kalau mereka membunuhku, papa tulisada dalam pasar bulanku berarti saya syahid dan tidak ada puncak kebahagiaan orang yang semisal orang yang mereka mendapatkan syahid. Allah berikan jalan langsung masuk ke jalan. Allah siapkan mahkota yang satu butir mah, satu butirnya eh, ini jatuh yang menempel mahkota lebih berharga di dunia dan seisinya. Dia diselamatkan dari fatal akbar, dari kengerian dari kiamat dan yang lain. Dan kata beliau, kalau mereka wa in hatasuni fa Kalau mereka menangkapku, kalau dijebloskan dalam penjara dalam atau penjara itu adalah menyendiri Allah dengan kekasihku yaitu Allah Subhanahu Jangan disebut yang namanya kebahagiaan yang dikasih sehingga seorang ulama juga mengatakan lau ya'lamul muluk wa na'ul muluk seandainya para raja dan anak raja mengetahui marah lebih apa yang sudah kita rasakan dengan hal itu kebahagiaan yang kita rasakan Raja nabi Bisuyu bisa menekankan merampas kebahagiaan kita dengan pedang-pedang mereka. Tapi tidak mungkin dia bisa akan merampas karena letaknya di dalam hati. Matilah itu gambaran kaum yang bisa merasakan kebahagiaan itu bersama dengan dia berilmu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda mendengar bagaimana kisah orang-orang yang telah hidupnya di dalam malu dunia yang dilamar dari tempat mereka, maka saat ini kita berbentuk orang yang menggapai yang satu ini, kita harus mengenal tingkatan-tingkatan kehidupan dan mewujudkan dalam kehidupan kita. Insya Allah, kajian kita akan disampaikan oleh staff kita dan kita dengarkan baik-baik mudah-mudahan tetap manfaat banyak dan kita sudah mengantarkan ini nanti bisa membaca tafsir kita sebagai tambahan jam dan selanjutnya kita dan sebagian kita berserahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari ulang pada saat akidwi. Uh, eh, setelah ini materi akan disampaikan oleh Ustaz Romi Nanti untuk yang Iwan dan yang Ahwat, silahkan yang tidak bertanya bisa diberi di selembar kertas. Nanti yang Iwan bisa dibuat ke depan, untuk yang akhwat nanti dikumpulkan ke panitia yang akhwat juga nanti biar diberikan ke depan. Uh, selanjutnya Wiwia Sasindi akan akan mendengar kajian dari Alsat Rocky Arianto bagaimana kita tahu beliau lulus dari SMA 1 Yogyakarta pada tahun 2004 dan dulu beliau sebagai ketua OSIS di SMA. Kemudian beliau sempat melakukan studi ke teknik mesin UGM dan kemudian menuntut ilmu di Darul Hadis di Jaman Yaman. Dan alhamdulillah kini beliau sebagai staf pengajar di Mahat Ihya Tasik Malaya. Kepada Ustaz Robi Arianto kami berserah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Uh, saya dulunya belajar di jaman, bukan di jaman, tapi dikatakan di jaman ya. Saya di Darul Hadis, yaitu pada Syekh, dan saya ini dulunya pernah guru di Zendukbil, pada Mahmudullah. Hari ini Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, kita mendapatkan banyak sekali kenikmatan yang tidaklah kita bisa menghitung kenikmatan tersebut. Wa in nikmat nikmatallahi la tuksuha. Ini dua ayat yang insya Allah sudah banyak dihafal oleh ekwafilah kalian. Jika Allah menghitung kenikmatan yang Allah berikan, maka engkau pasti tidak akan bisa menghitungnya. Tidak akan. Sejak kita mulai bangun dari tidur sampai tidur lagi, semuanya penuh dengan kenikmatan. Ketika antum bangun, nikmat bukan? Karena sebagian orang ada yang baru, nikmat kan? Satu kenikmatan. Kemudian perutnya sakit, kentut. Nikmat bukan? Nikmat juga. Sebagian orang tidak bisa kentut, melarikan ke rumah sakit. Kemudian bisa sarapan, bisa makan. Intinya adalah semua kenikmatan dari Allah itu tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah tatkala kita dipertemukan dalam sebuah majelis, dalam sebuah majelis ilmu, yang mana para malaikat akan menaunginya. Kita akan mendapatkan hadiah berupa apa? Sakinah, ketenangan. Dan di sini akan saya ceritakan sebuah kenikmatan yang saya dapatkan. Yaitu di sini saya bisa duduk-duduk bersama orang-orang pilihan, bersama orang-orang spesial. Saya saya lagi kenikmatan. Jadi di sini yang tadi saya ceritakan bahwa penjelasan sangat merasa senang sekali karena sekarang ini saya berada di depan orang-orang pilihan, orang-orang spesial. Dalam hati mungkin ada kalian mengatakan, ah benar. Sama biasa aja kan, anak orang biasa, lahir dari rahim seorang ibu biasa biasawati, dan saya jadi anak biasa. Sekolah di sekolah biasa. Ya kan? Tidak. Apa yang saya katakan ini benar. Bahwa sekarang ini saya sedang di depan orang-orang yang luar biasa yang dia merasa dirinya biasa. Hal ini bukan perkataan saya, tapi juga perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mutafakun alaih Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu wasallam beliau bersabda Man bilahu bihi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya sebuah kebaikan ingat ya bahwa jika Allah menghendaki sebuah kebaikan bagi seseorang, maka apa yang Allah berikan kepadanya, apakah harta, apakah istri yang cantik, suami yang ganteng, kekayaan, kekuasaan, tidak. Ternyata Nabi bersabda, yufakiru fitjim. Maka Allah akan pahamkan dia terhadap masalah agama. Dan di sini semuanya ya adalah para talibul ilmi, para penuntut ilmu yang tujuan mendatangkannya ke sini untuk paham agama. Benar ya? Benar ya? Iya kan? Dan ternyata Allah mengatakan apa? Jika Allah menjadi kebaikan, maka Allah akan melakukan kepada agama. Dan tidaklah seseorang bisa paham agama kecuali dia mendatangi majelis ilmu. Dan apakah semua orang itu Allah berikan atau Allah inginkan kebaikan untuk dirinya? Apakah semua orang itu Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan? Jawabannya adalah tidak. Ya kan? Berapa banyak orang pada waktu ini di sini kita taklim mendengarkan ayat-ayat Quran dan hadis, tapi berapa banyak orang di sana sedang melakukan perbuatan yang sia-sia. Iya. Ada yang nongkrong-nongkrong di jalan, ada yang nongkrong di tempat-tempat yang lainnya. Ingat, ini berarti apa? Bahwa ikhwan bilang sekalian dari adik-adik ataupun dari bapak-bapak yang datang pada majelis ini ya. Dan akuan kalian bahwa kalian ini merupakan orang-orang spesial, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah dan tidak semua orang dipilih oleh Allah. Maka kita syukuri kenikmatan Allah dengan ini. Dan ternyata tak kalah Allah dengan kebaikan bagi seseorang, ternyata tidaklah Allah limpahkan harta yang banyak kepada dirinya. Tidak pula kekuasaan. Kalau seandainya sumber kebahagiaan atau kebaikan adalah harta, maka yang paling berbahagia adalah korun. Ini masih saudaranya masih mutalik salam. masih sahabatnya Nabi Musa. Akan tapi apakah dia bahagia? Tidak. Kalau seandainya sumber kebahagiaan itu adalah kekuasaan, pasti yang paling bahagia adalah Fir'aun Bahkan dia mengaku, anak Rasulullah akla. Aku ini Tuhan yang kalian. Tidak ada perkataan yang lebih, maaf ya, lebih kurang ajar daripada perkataan Fir'aun. Sampai-sampai mengatakan, Fahri itu Tuhan kalian. Maka jika Allah, maka jika kemudian sebetul bagian adalah kekuasaan, maka yang paling bagian adalah Fir'aun. Tapi apakah Fir'aun bahagia? Ternyata juga tidak. Dan ternyata ketika Allah menginginkan kebahagiaan atau kebaikan bagi hambanya, Allah kemudian tidak mesti memberikan dia harta-harta atau materi-materi dunia. Akan saya sebutkan beberapa hadis ya, di mana hadis ini menunjukkan tentang Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya. Yang pertama, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Inna Allah Ta'ala idza arada bi abdin khairan malam Allah itu jika menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memanfaatkannya. malam membuat dia pertama. Para sahabat bingung. Ini bahasa Arab mungkin atau pada nggak paham ya. Ini para sahabatnya juga nggak paham. Padahal para sahabat berbahasa Arab. Jadi kalau ada yang membelinya pun nggak bisa berharap ya. Para sahabat saja dalam beberapa kali ini bisa nggak paham. Ya, wajar kalau kita juga nggak paham. Tapi belum nanti ah, ada kemudian. Ya? Maka kalau dikatakan Mustafa lalu, maka para sahabat bertanya, Bagaimana yang tapi dulu ya Rasulullah, bagaimana Allah memanfaatkannya? Maka kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab dengan kalimat Yuafiruhu li amalin salihin qoblal maut Maka Allah akan memberikan dia taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia Bukan dengan harta Ternyata ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang tidak dengan harta, tidak dengan kekuasaan, tapi dengan amal soleh seorang biasanya dia beramal buruk dikenal sebagai seorang preman maksudnya. Di sini kan kalau mendengar kelima preman berarti terhadap belum tentu. siapa tahu dia berwajah preman berarti imam gitu ya. Jadi wajahnya serem tapi hatinya cukup Ada seseorang yang seperti itu, amalnya buruk, akan tetapi menjelang kematiannya maka apa? Maka Allah memberikan dia taufik, kemudian dia beramal soleh dan meninggal dalam keadaan tersebut. Akhirnya masuk ke dalam surga. Ada yang lain, di mana Nabi juga bersabda, Inna Allah Jalla wa Ala, Ida arada bi amrin Allah jika menginginkan untuk hambanya kebaikan, aku bata dan bini. Wa idha arada fi akhir sarran amsaka alaihi dan baru hatta yuwafiya yawmal qiyamah. Allah itu jika menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan segerakan hukuman, akan segerakan apa? Hukuman siksaan di dunia. Dan jika Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, Allah akan tahan. Allah akan tahan hukuman-hukuman atau kesengsaraan di dunia. Dikumpulkan dan akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ini sudah mulai masuk pada kalau ya, bukan kita ini ya. Ingat ya, ternyata apa? Orang yang paling sengsara di dunia menurut pandangan kita tidak mesti dia itu orang yang Allah menjadi keburukan. Ternyata apa? Bahkan Allah, bahkan Nabi bersabda, jika Allah menghendaki seseorang dengan kebaikan, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Allah akan buat dia apa? Menanggung dosa-dosanya dan dibayar di dunia. Kena hujan, sakit, baru menyeberang jalan, tetap kita, ya kan? Luka sedikit, korengan. Ini ternyata orang seperti ini bisa jadi Allah itu lunaskan dosa-dosanya ketika dia berada di dunia. Adapun orang yang dia tidak pernah tentara sama sekali di dunia, bisa jadi itu adalah tanda-tanda Allah menghendaki dia keburukan. Sehingga dosa-dosanya menumpuk dan dibayar di akhirat Kan ada seperti ini ya. Hidupnya itu santai. Jelas bahasa Indonesia apa? Muda, koyak-koyak, apa tua. Intinya akhirnya masuk surga itu ya. Enggak, dalam koyak ini bisa jadi orang yang dia muda yang koyak-koyak, tenang-tenang. yang juga dia tenang-tenang, tidak pernah kesalahan sama sekali. Bisa jadi dia ini memang Allah menjadi untuknya agar di akhirat. Ini contoh ya bahwa kebaikan itu tidak bisa kita timbang dengan sesuatu material, dengan harta, dengan kekuasaan, dengan kecantikan, dengan kegantengan juga. Allah itu mana adil. Allah itu mana adil sehingga apa? Semua orang baik dia ganteng, baik dia miskin, baik dia kaya, semuanya berhak untuk bahagia. Atau mau menempuh jalannya. Ada satu lagi, satu hadis lagi yang ingin saya bacakan. Dan ini untuk anak muda biasanya ini. Ida aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu waziran ibnin. Inna siya dakarahu wa in dakara ahanahu. Wa idza arada Allahu bihi ghayra dhalik ja'ala lahu wazira mungkin. Inna ya lam yudzakkirhu wa idza qara Allah jika menghendaki kebaikan bagi seorang amir, seorang pemimpin, maka Allah akan berikan untuk pemimpin ini wazir, yaitu apa? Pembantu menteri, menteri ya, yang dia yang dia orangnya lulus. Jika pemimpin dalam keadaan lupa, dalam keadaan lupa, maka dia mengingatkannya. Dan jika pemimpin ini dalam keadaan ingat, maka dia membantunya. Dan Allah jika menjadi keburukan, maka sebaliknya akan diberikan apa? berdiri membantu yang buruk. Ketika pemimpinnya ini jumlah tidak ingat, maka dibiarkan Ketika pemimpinnya ingat, maka menjadi dibantu. Ini kasus-kasus seperti ini ya terjadi bahkan pada pertemanan. Biasa ya kalau masih anak masih SMA, masih masih apa masih itu ya kan punya punya teman ya. Maka teman yang baik itu seperti apa? Teman yang baik adalah teman yang mengingatkannya. Jadi katakan bahwa jika ada teman yang kita ketika kita melakukan kesalahan itu dibiarkan, itu merupakan pertanda teman yang buruk. Jadi muka man asdakoka walaman sodakoka. Yang namanya temanmu adalah orang yang meluruskanmu, bukan orang yang membenarkanmu. Bolot gitu ya. Teman yang baik adalah teman yang menurunkan. Jika kita berbuat salah diingatkan dan jika kita berbuat salah dibiarkan, maka itu pertanda teman yang turun. Ekmati orang mani mau warahmatullah. Kedatangan para jemaah, para ikhwan sekalian, para bapak-bapak, ibu-ibu, pada majelis ini saya yakin penuh dengan pengorbanan ada yang berkorban, oh saya lagi usaha, tapi dua hari minggu saya taklim. Mungkin yang masih kecil berkorban, oh, biasanya nonton Doraemon, hari ini taklim. Dan lain sebagainya. Insya Allah segala pengorbanan dari ikhwatullah kalian, dari para peserta eh, pengajian pada hari ini tidak akan sia-sia. Nabi pernah bersabda, bahwa kita tidak boleh menyepelekan amal. Jadi ya, tentu kedatangan Bapak Ibu sekalian sendiri, saya yakin dengan pengorbanan yang besar. Tapi bahkan seandainya jika ikhlas kalian sendiri dengan pengorbanan yang kecil, itu pun tetap di hadapan Allah akan diperhitungkan. Maka Nabi Muhammad bersabda, La takironna minal ma'rufi syai'an Walau antaqa akosa biwajhi solih. Janganlah kalian menyepelekan sebuah kebaikan sekecil apapun. Walau, walau dalam bahasa itu juga walau. Walaupun hanya sebatas apa? Bertemu dengan saudaranya dan berwajah solih. Berwajah apa? Sumringah Tolik itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu tidak terikat ya. Dan orang yang tertunjuk itu tidak terikat. Beda dengan orang yang terikat ya. Orang yang apa? E, kurang turam ya. Turam kan misalnya semuanya terikat ya. Haknya jidatnya terikat dengan sesuatu sehingga apa? Mengkeras. Matanya juga hanya terikat sehingga apa? Melambat. Ini adalah sebuah kebaikan. Janganlah kita menyebarkan kebaikan walaupun hanya sekecil apapun. Walaupun hanya dengan apa? Ketika bertemu dengan saudaranya, kita berwajah cerah, senyum. Ini aja di sisi Allah dapat pahala. Ada satu lagi sebuah kisah. Mantap kalau kita. Ada sebuah kisah yang mungkin juga Bapak Ibu sekalian dengar ya. Di mana ada seseorang, seorang laki-laki dikatakan orang ini minum Homer kalau kemudian seorang wanita, ada riwayat mengatakan dia seorang pelantun. Maka suatu ketika dia berjalan di sebuah jalan dan kehausan, dia kehausan cari-cari air minum. Maka kemudian dia mendapatkan sebuah sumur. Kemudian dia turun untuk mengambil airnya. Jadi sumur di Arab itu jangan kita bayangkan sumur di Indonesia ya kalau kita bayangkan hukum di Indonesia ini hari ini nggak jelas. Ada orang yang umur turun. Kalau di Indonesia ada orang yang umur turun jatuh. Di sana enggak. Di Arab itu sumur cukup pendek. Jadi 5 meter tidak ada airnya. Dan kalau mau minum air, kalau tadi direbus. Karena sumur-sumur Arab bersih. Ya. Kita pastikan ketika pulang dari Yaman atau ketika sama kaki mana atau sumur, kami aku sakit perutnya. Maka sangin pedenya, satu ketika terperang berjalan-jalan, ada air, saya kira air sumur. Ah ini biasa kita dengan mentah, saya minum, rasanya aneh. Ketika saya tidak menelusuri arah airnya ini, ternyata penduduk mesin. Ternyata salah. Jadi intinya adalah apa? Orang ini kemudian turun ke sumur. Ketika naik, ternyata dia melihat seekor anjing yang khas, yaitu seekor anjing yang sedang apa? Mendudukkan lidahnya tidaknya dijulurkan kehausan. Dan dia ini apa? Menjilat-jilati aturo, menjilat-jilat tanah di sekitar sumur. Kan biasa ya, kalau ada sumur, tanah sekitarnya masih basah kan ya. Ada yang limbah. Ya, tani dausannya menjilati tanah sekitar sumur yang masih basah. Maka kemudian orang ini merasa prihatin. Akhirnya dia mulai apa? Mengatakan anjing ini merasa kehausan sebagaimana aku merasa kehausan. Maka dia turun lagi, dia ambil pakai sepatunya, jadi dia ambil air dengan kedua sepatunya, sedikit dengan kedua bibirnya. Ketika naik ke atas, dia minumi anjing tadi. Maka Nabi mengatakan, Fasakarallahu lahu, Allah lalu, Maka Allah berterima kasih kepada orang ini. Terima kasih kenapa? Karena dia telah menolong salah satu muka Allah yaitu seekor anjing. lalu dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Pada kita yang lain, akhirnya para orang pelacur dan kita yang mirip, maka dia masuk ke dalam surga. Gara-gara apa? Memberi minum anjing. Sebenarnya kita sekali. Barang yang diberikan berupa air, makhluk yang diberikan minum berupa seekor anjing. Kan sekali. Akan tapi balasannya apa? Allah memberikan dia ampunan dan dimasukkan ke dalam surga. Mungkin ada yang bertanya, utang atau kita, dosa melancur atau pada dosa yang lain pemilik nomor ya, orang yang minum haram. Dosa pemabuk kok bisa dibayar hanya dengan memberikan air minum kepada seekor anjing, ya kan? Kita sudah berpikir saat itu. Maka jawabannya ternyata tidaklah kemudian air minum tadi atau perbuatan perbuatan tadi itu membayar dosa-dosanya. Akan tetapi apa? Perbuatan kecil ini menyebabkan seseorang mendapatkan hidayah. Jadi perbuatan yang kecil tadi yang mungkin dari orang mengatakan itu sepele, ternyata apa? Jadi Allah berharga dan gara-gara itu dia mendapatkan hidayah dari Allah gara-gara apa? Gara-gara memberi air minum kepada seekor anjing. Sehingga Allah memberikan dia taufik berupa taubat. Orang tadi bertaubat, pelaku ini bertaubat, atau kemudian meminum. komor ini bertaubat, akhirnya dia berbuat baik dan akhirnya masuk ke dalam surga. Ingat, perbuatan baik walaupun sepele, sekecil apapun, itu tetap akan diperhitungkan oleh Allah dan perbuatan baik akan melahirkan perbuatan baik yang lainnya. Maka Nabi pernah bersabda, Inna yang di al firri wa inna al yang di ila jannah. Dan pada hadis berikutnya, wa inna al kadiba yahdi ila al sujuri, wa inna al fujuri yahdi ila nar. Lengkapnya akan saya terjemahkan. Sesungguhnya kejujuran itu akan melahirkan kejujuran yang lain, akan melahirkan kebaikan yang lain. Dan hal itu akan melahirkan amalan surga, akhirnya masuk ke dalam surga. Adapun bohong, itu akan melahirkan kejelekan yang lain, dan kejelekan-kejelekan itu akan menatap dia ke dalam neraka. Ingat, ini hanya gara-gara amal yang akan tapi bisa masuk ke dalam surga. Orang jujur dia tidak akan secara umum ya orang jujur dia tidak akan melangkah kepada keharuman yang lainnya Maka ada orang ingin berdina. kemudian tapi dia jujur kita tidak kira-kira ada orang yang ingin berdina, tapi dia orang jujur dia pasti tidak akan jadi berdina. misalkan akhirnya dia berpikir untuk berdina. dia mulai berpikir kalau saya berdina. Kemudian saya ditanya sama tetangga saya, dari mana mas? Dari sini. Mungkin nggak? Mungkin. Dari mana mas? Dari pasar tempat. Ngapain mas? Dari itu. Nggak mungkin kan? Karena kebaikan itu akan menghalangi keburukan. Akan tapi keburukan itu akan melahirkan keburukan yang lainnya akan akan kasih akan berikan kesimpulan tentang bohong ya bohong itu akan melahirkan kebohongan dan dosa-dosa akan banyak di sini ada masih SMA ya masih kuliah di SMA dia pada ketika terlambat satu jam pelajaran dan dia mulai bohong padahal dia terlambatnya apa ternyata dia nongkrong di pasar dulu kemudian nongkrong kemudian Ketika sampai di sekolah, maka ditanya sama gurunya, pulang. Kalau orang Jogja namanya ditanya Mas Joko. Ya? Ada namanya Joko di sini? Sudah ada, ada. Joko, dari mana kamu? Kalau oh, dia bilang nongkrong, kayaknya kan malu ya. Akhirnya dibilang, oh motor saya tadi banyak meletus pak. Gurunya masih tanya, sebelah mana? Depan atau belakang? Itu juga belakang. Buang keberapa? Kedua. Ditanya lagi, ditambah di mana? Di situ ketiga. Bayarnya berapa? Lima ribu. empat. Cuma kamu punya uang satu begitu, uang lebih. Lima dan satu. Jadi janganlah kita e, sebuah amal. Jadi kan ya kedatangan para imam kalian di sini ini, walaupun seandainya kita pilih, semoga itu insya Allah menjadi sesuatu yang besar dan dari segera kedatangan kita sekali di sini Allah berikan kita taufik ketiga ya untuk melakukan amal-amal yang lainnya. Jadi sekarang waktunya kita membahas dalam. Hmm. Jadi hari ini sengaja tema yang akan kita angkat adalah dalam karena sekarang ini kita sedang di era globalisasi ya kan? Segala sesuatu dijalui Jadi masalah ini banyak sekali ungkapan-ungkapan galau ya. Jadi dikit-dikit ini kalau ini besar-besarkan lebih-lebih bagi seorang galauan. Jadi kalau ini sekarang ini sedang mewabah di masyarakat kita atau mungkin beberapa bulan kemarin ya. Tidak hanya masyarakat pada umumnya, santri pun juga terkena wabah galau. Saya pernah bertanya kepada santri saya, Ulan, kamu kenapa? Kamu belajar nggak langsung aja? Dengan pd dia mengatakan, tak, saya lebih galau. Karena kebanyakan santri di mana kita, di tadi Tasikmalaya, ya? orang Jakarta. Jadi, ya kan sebagai orang Jawa, tetapi juga bahasanya bahasa dulu. Tapi mau gimana lagi ya? Setelah di Jakarta mau gimana lagi? Ya hanya pada orang biasa, tapi ternyata apa? Pada santri, dan penyebab galau itu juga macam-macam. Kadang mendung galau, ya kan? Mau jalan-jalan gak ada temennya galau. Dikit-dikit pokoknya kalau kita dibilang galau, akhirnya akan penasaran. Ini galau ini artinya apa sih? Karena kalau kita ingin membuat taklim ya, membuat materi tentang sesuatu, sesuatu ya, ya Akhirnya saya buka internet, di situ ada kamus bahasa Indonesia. Karena kalau ini dalam bahasa tidak ada. Adanya guru. Dan nggak bisa kita artikan galau sebagai guru nggak bisa. Akhirnya saya buka dan ternyata diartikan bahwa galau itu dalam bahasa Inggris artinya adalah confusion tulisannya. bahasanya bola alam, confusion gitu kali ya. Karena memang bahasa Inggrisnya jelek. Saya Akhirnya apa? Eh, jadikan konfusion gitu. Adapun dalam bahasa Indonesia, galau itu adalah sebuah kata sifat yang bisa diartikan bergalau, sibuk beramai-ramai, ramai sekali, kacau tidak karuan, jadi pikirannya tidak karuan. Dan kegalauan artinya adalah keadaan yang menunjukkan atas ketidak tidak karuan lagi, atak-atakan. Maka akhirnya saya simpulkan dalam bahasa Arab, jalau artinya adalah al-dubnu, wal-rom, yaitu adalah kalau itu berupa kesedihan, kekhawatiran, kekhawatiran, kegelisahan, ya kan? Karena semua kalimat itu menunjukkan dalam dalam halaman ah, itu pikiran itu dan kacau. Itu namanya adalah kalau dan kita semua ini pernah galau. Akan saya tanya kepada kalian, apakah Anda tahu siapakah di masjid ini yang paling galau? Ada yang tahu? Yang paling galau adalah saya. Dan yang mana galau daripada yang lainnya adalah saya, Ustaz Afifi, dan dari teman-teman lagi, Ustaz Adhika Melmogi ya. Itu harusnya yang lebih dari depan sini, khotib, para penceramah. Dia adalah orang-orang yang lebih pantas untuk galau. Kenapa? Bukankah Allah orang berfirman akan turunan nasa diri, bahkan tahunan itu satu, untuk tempat turunan kita, apalah tak Apakah kalian memerintahkan kepada sebuah kebaikan, lalu kalian melupakan diri kalian sendiri, dan kalian ini membaca kitab, apakah kamu tidak berpikir? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kamu memasani daulah ya dengan taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Sungguh besar kemarahan Allah bagi orang-orang mengatakan tapi dia tidak melakukannya. Ini bagi siapa ini? Bagi seorang dai, bagi seorang pate, bagi seorang ustaz. Ya. Kan? Maka di sini yang lebih pantas mudah adalah saya dan para penceramah sebelumnya. Karena Allah itu sangat malas jika ada orang yang biasa saja kuat kuat tapi tidak mengamalkan untuk dirinya. Dia memerintahkan kepada orang lain, tapi dia melupakan dirinya sendiri dan kemudian kalian mengatakan alhamdulillah jadi saya usah galau. Apakah begitu? Tidak. Bukan berarti kemudian para ikhlas mengatakan, ah yang boleh sama aja ngapain. Sama enggak, sama pelit. Saya bukan orang gai, maka enggak perlu galau. Maka saya katakan bahwa kita semua di sini adalah seorang dari. Masa, kan boleh cuma kelas satu. jadi di situ sama seperti kata. Ada yang kecil kan? Maksudnya kalau dari iya, kita semua apapun pekerjaan kita, pada hakikatnya kita adalah seorang jari, karena jari adalah penyeru. Yang menyeru seseorang untuk berbuat sesuatu. Maka di dalam sini ada seorang bapak yang dia memakai baju koko, pakai peci, berjenggot, kemudian saya balik ke masjid, maka dia seorang dari. Kenapa? Saat itu dia sedang mengatakan kepada orang-orang sekitarnya, ikutilah saya. Berpakaianlah seperti saya. Sholatlah di masjid seperti saya. Kita mengajak kan ya? Benar ya? Iya kan? Iya. Berarti dia seorang dari. Jika ada bambah, kemudian dia memakai baju adiknya yang masih pegang, jadi pakai kaos ketat, membuka awal, dia berjalan kemana-mana ke pasar pakai baju itu, ke masjid, iya, baru kalau mau pakai ukur, Maka adiknya dia juga seorang dai, sudah iya, karena seolah dia mengatakan kalian ini kalau pakai baju bukan kayak saya, keren seperti ini. Maka kita semua adalah orang jahil, mantan aku atas bihadar bihadzahu bahkan alaihi ajruman amila. Kata kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia menunjukkan sebuah jalan kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang telannya, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya. Ya, lepas amalnya baik, nggak perlu galau ya pak. Tempat amalnya baik tidak perlu galau. Namun bagaimana jika amalnya jelek? Dia seorang kaya, tapi kemudian kalau mendidik anaknya dengan kalimat yang kasar, dasar kamu anak, kamu siapa nih? Ini bapaknya. Maka dia tidak dia kejelekan kepada siapa? Anaknya. Dan diikuti oleh anaknya. Ada seorang ayah yang tidak pernah sholat, maka akhirnya anaknya juga tidak pernah sholat maka dia mendapatkan dosa dari anaknya. Kalau yang pas baik, enak. Tapi kalau yang pas jelek, mantan nafsu, natan sayyatan dan terusnya. Barang siapa yang memulai atau menunjukkan sebuah jalan yang jelek, kemudian jalan itu diikuti oleh orang-orang sekolahnya, maka dia mendapatkan dosa dari orang-orang yang menambahkan kejelekannya. Maka di sini akhirnya kita dapatkan kesimpulan <clears throat> bahwa kita semua ini masih pernah galau dan ternyata yang mesti dulu bukan hanya saya saja, tapi semuanya. Karena semuanya seorang dari jika ada orang ibu, kemudian dia berkata apa kepada anaknya, memakai pakaian tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat, langkah Allah, maka dia telah jadi mengajarkan hal seperti itu untuk anaknya. Dan jika anak yang mengikutinya, maka dia mendapatkan dosa dari anaknya. Itu hukum. Anaknya punya anak lagi, ya. Pada saat itu itu juga sama. tentunya punya cucu, punya anak lagi, titiknya. Dengan pakai yang sama, akhirnya itu tadi dapat dosa dari titiknya. Ibunya punya anak lagi, tapi apa? Dan dalam kata ya, Akhirnya dapat juga bentuk tumbuh Dan Allah juga berfirman tentang ketetapan Allah bahwa setiap makhluknya, baik dan manusia, itu pasti akan digami oleh rasa galau. Karena kedua nasum bisa ingin minal kaufi wal syufi wal naqsin minal maqbali wal anfusi wa tamarati wa basyir sabirin alladzina idza asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini surat Al-Baqarah ayat 155 156. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Artinya apa ini? Dengan sedikit kegalauan. Ini ayat Al-Baqarah ini adalah ketetapan dari Allah. Allah mengatakan bahwa Allah akan berikan cobaan kepada manusia. Yang pertama, dengan sedikit ketakutan. Maka pasti semua orang pernah galau sebabnya beda-beda. Anak kecil galaunya beda dengan orang dewasa. Anak kecil diambil permennya sudah galau. Orang dewasa diambil permennya kalau tidak galau dengan sedikit ketakutan, yang pertama dengan sedikit kegalauan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, yaitu mungkin anaknya meninggal dunia, ayahnya meninggal, dan buah-buahan panennya tidak jadi kebanjiran, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap orang pasti galau. Kalau kita menetapkan, kita akan berada ketakutan. Dan terkadang kita kena musibah berupa kematian seseorang, berupa kegagalan panen, dan kelaparan, dan semua itu juga menyebabkan seseorang menjadi galau. Tapi tentunya kalau kita dengan dulunya para orang soleh berbeda. Maka akan e, yaitu perkataan dari Syekh Al munajid Beliau membagi galau itu ada dua. Yang pertama galau bermutu atau makmu dan galau yang terpuji. Dan yang kedua adalah galau yang tidak terpuji tahu Jadi kalau ada dua yang terkunci dan kalau yang tidak terkunci. Apa bedanya dari kedua galon ini? Kalau yang terkunci adalah kalau disebabkan karena khawatir khawatir kalau kalau dirinya tidak menunaikan hak-hak Allah kalau yang disebabkan karena khawatir agamanya akan rusak. Ini adalah galau yang terpuji. Kita akan lihat, kemudian kita akan simpulkan kita termasuk yang mana, yang terpuji ataukah yang tidak terpuji. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu galau, kira-kira benar nggak? Ternyata benar bahwa Rasulullah SAW orang yang paling sabar, orang yang paling bertawakal kepada Allah, orang yang paling kuat imannya, ternyata dia pun pernah galau. Tapi galaunya berbeda dengan kita. Dan di sini kemudian pembahasan pertama yaitu tentang galau yang makmudan, dan galau yang terpuji, jalan bermutu, yaitu jalur disebabkan khawatir, tidak mampu menunaikan hak Allah, atau khawatir terhadap agamanya. Ini adalah jalur yang terbukti menurut Rasulullah Al-Munajjid. Pada ketika Rasulullah bin Haris Rasulullah anhu beliau berkata, "Sholat itu orang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah al-Aqsa." Fasallamatu masama muslihan Fatahatta Rikoban nasi Laban itu dari kita ini Bapak dianasu hati ini, Bapak jahalaihim Faroka anakul ajibu hati ini. Pada ketiga ada seorang sahabat Yang bernama Urdah Kiki Haris Beliau berkata Pada ketiga, saya ini sedang sholat bersama Nabi Muhammad di kota Madinah. Kemudian selesai sholat, setelah asar ya. Selesai sholat, nanti ini langsung apa? Masih jadi ujung-ujung langsung lari, langsung lari melangkahi manusia, menuju kepada salah satu kamar dari istrinya. Maka kemudian dia masuk dan keluar lagi dengan cepat. Maka dia mengetahui bahwa saya pada saat ini kehilangan dan beliau kemudian memberikan keterangan tentang apa yang beliau lakukan. Beliau mengatakan, Zakat Tusai'at bin Ibrahim Indana. Fatarik itu bisa bisani fa'amar kubihis masih. Jadi terapola dia ingat bahwa beliau ini masih memiliki semata logam, harta, yang belum dibagi. Siapa ini galau. Kemudian Nabi kemudian apa? Dia galau, khawatir, jangan-jangan nanti hartanya tidak terbagi. Dan ini dan ini merupakan apa? Pelanggaran kepada hak manusia. Maka Nabi cepat cepat mengambil logam tersebut bagi-bagikan. Suatu ketika Nabi juga pernah galau. Suatu ketika Nabi ini mendapatkan di kasurnya, di bawah kasurnya itu eh, kulit kurma. Mendapatkan sebutir kurma yang berada di kampungnya. Maka kemudian beliau memakannya. Falam yang tilkan Laila. Dari kedatangan kurma itu, tapi tidak tidur. Kenapa? Apakah kurma mengandung kafein? Ternyata tidak. Akhirnya sebagian yang mengatakan, Ya Rasulullah, Arab Tazariha, apakah tadi malam engkau ini insomnia? Gitu ya. Penyakit nggak usah itu namanya insomnia ya, ya. Apakah tadi malam engkau ini keadaan tidak bisa tidur ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan ini wajah tu tak terjadi samrotan. Aku ini tadi menemukan sebutir kurma di bawah kasutku. Dan ternyata aku ini punya kurma sodako. Jadi Nabi ini masih memiliki kurma sodako dan Nabi dan keluarganya tidak boleh memakan kurma sodako. Maka aku khawatir kalau-kalau kurma yang dimakan tadi merupakan kurma sodako. Kalau kalau gara-gara apa? Apabila gara-gara takut bahwa apa yang dia lakukan itu melanggar agama Islam bahwa apa yang dilakukan itu berujung kepada dosa. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW, bahkan para sahabat pun mereka juga sebagiannya pernah galau. Dan oleh karena oleh karena masjid dimasukkan dalam galau yang bermutu, galau yang dia terpuji. satu hari turun sebuah ayat, Ya ayuhan Nabi, Nah, manulatar tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la lalu lahu bil qawli ribah ba'dikum ba'dhan tajhari ribah li ribah antar batu a'malakum lakum bahan la takun Pada ketika datang dua ayat, dua ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ini mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Janganlah kalian itu mengeraskan suara kalian dengan perkataan ketika berbicara dengan Nabi. Sebagaimana kalian ini berbicara dengan teman kalian. Ini sebuah adat ya. Di zaman Rasulullah SAW, ketika Nabi berbicara, tidak boleh orang lain itu kemudian mengangkat suaranya. Karena Nabi telah meninggal dunia. Maka bagaimana cara kita mengamalkan ini? Maka jika ada seseorang sedang membaca sebuah hadis, kita jangan mengangkat suara kita. Kemudian ada seseorang yang terkenal dia ini memiliki suara yang sangat keras, ini koi. Ini suaranya pun berlebihan. dan belum ini seorang politik, seorang ustaz, yaitu orang yang suka berkobar dan suaranya sangat keras. Maka dia kemudian menangis. Dia tidak pernah keluar rumah. Ketika ada orang yang sini, dia menangis, dia galau, akhirnya tidak pernah keluar rumah. Karena apa? Ini kayaknya ayat tadi itu. Arahnya ke saya. Jadi menurut beliau, ayat tadi itu kayaknya arahnya ke saya. Orang yang berbicara dengan orang lantai Akhirnya Nabi mencari-cari dia dan menanyakan kenapa tidak pernah keluar. Maka dia mengatakan, ada awalku antakuna hadil ayat adalah fi tiya walabat alimtu alimin apa itu Sultan? Aku takut ya Rasulullah bahwa ayat ini turun dulu dan kalian semua tahu bahwa orang yang suaranya mengeras adalah aku. Ini karena siapa? Sabit ini koin. Maka dia sedang galau saat itu, tapi galaunya pada galau yang terpuji. Khawatir kalau-kalau beliau ini melanggar yang sama. Maka lagi menemankannya dan mengatakan, antai antaisa dan watuk salah sajidan, watak jannah. Ah, watak jannah. Apakah kau itu surga? hidup dengan mulia, engkau mati dengan sahih, dan masuk dalam surga. Maka mulailah beliau bergembira. Ternyata ayat itu tidak turun kepada dia. Ayat itu tidak turun kepada orang-orang yang dari kecilnya sholat bapak. Sejak bayi, sebenarnya orang sejak bayi sejak keras ngomongnya ya. Maka bukan seperti orang-orang seperti ini. Ayat ini turun kepada orang-orang yang dia ini apa? Pengajian mengeluarkan suaranya sebagai pelecehan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jika memang dari sananya keras, itu kemudian Allah, maka dia termasuk dalam ayat ini. Dan begitulah seorang Muslim itu seharusnya sering galau, tapi galaunya galau yang terpuji, ya kan? Ada sebuah ayat, ada sebuah hadis yang seharusnya membuat kita galau. Fahimna ahadakum layak malu fi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirah. Fayasbiqu kita, kitab malu fi amal baina fayadkhuluha. Demi Allah, ini nanti buat satu ketika mengatakan tentang sebuah kita. Ada seseorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalannya nanti surga. Sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga. Maksudnya adalah jarak antara dirinya dengan kematian. Itu tinggal satu apa ini? Satu harta ya namanya, satu harta. Akan tapi takdir mendahulunya sehingga di masa di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Fa'inna ahadakum layak melubin amali ahli nari Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila jirah Faya sejibu ahli kita Faya melubin amali ahli jannah Faya sepuluhan Dan seseorang itu ada Yang dia itu beramal dengan amalannya ahli terasa Segala jenis kejahatan pernah dia lakukan minum minuman keras pernah, minum air keras tidak pernah habis, minum minuman keras pernah, nyolong pernah, ambil ambil temennya pernah, nyopet pernah, gibah setiap hari. Akan tapi apa? Kemudian Allah tetapkan dia sebagai ahli surga dan pada akhirnya dia beramal dengan amalan di neraka dan dia masuk ke dalam dia beramal dengan amal dari surga, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, kita pilih yang mana? Lalu pilih yang mana? Apa yang pertama itu dua. Yang pilih, tentu Kalau saya milih yang beramal dengan amalan dari surga dan mati, dengan amal di surga masuk ke dalam surga. Ya kan? Kita pilih pilihan yang ketiga. Ini adalah satu hal yang membuat kita masih dalam. Karena kita ini tidak tahu persis di mana kita akan masuk. Tidak ada yang bisa menjamin kita apakah masuk neraka ataupun masuk ke dalam surga. Karena kita tidak tahu takdir kita kita tahu takdir kita terkala takdir itu telah berlaku. Ternyata kita masuk surga. Kita tahu takdir berarti makhluk. Hmm. Pada saat sebagian orang ternyata masuk neraka karena dia tahu kalau oh, ternyata takdir takdirnya masuk ke dalam neraka. Maka di sini masalah iman kepada takdir di antara buahnya adalah bahwa kita itu harus senantiasa beramal berkesehatan beramal soleh karena kita akan dimudahkan dengan apa yang telah kita lakukan untuk kita. Janganlah kita merasa senang. Nah, saya setiap hari ini taklim. Dia merasa bangga setiap hari taklim mendengarkan mungkin rajulunnya, pikirannya, atau di TV kami yang lainnya, dan dia merasa menang? Tidak, kita harus khawatir bahwa ada seseorang yang dia ini beramal sampai hampir meninggal dunia. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Imam Qurtubi dalam satu kitabnya atas sirah menceritakan mungkin kita saja sudah pernah diingatkan oleh teman kalian tentang sholat muhajir. Pernah ya? Dan pernah mendengar kita sholat muhajir? Ini beliau Imam Imam Qurtubi dalam kitab Al-Tazkirah memiliki kita kita orang yang Qurtul Fatimah dan Qurtul Fatimah. Banyak menceritakan kita tentang orang yang Qurtul Fatimah. Mati dalam keadaan kematian. Dan ini adalah di antara penjelasan atau bisa dipakai untuk menjelaskan dari yang telah kita sampaikan tadi. Imam Qurtubi menceritakan ada seseorang yang sangat hadis. Orang muadzin dan belum mengatakan bersahayakan sunnah, bersahayakan sama soleh. Seorang muhasib yang dia ini kemudian nantiasa terlihat dalam soleh, sholat kelihatan, puasa kelihatan. Hingga suatu ketika beliau sedang azan. Karena zaman dahulu kalau ada di atas masjid karena belum ada belum ada namanya ini perusahaan suara ya maka di antara syarat menjadi seorang muadzin adalah al-amanah. Yaitu dia harus bisa menjaga pandangannya. Karena zaman dahulu ketika ada harus di atas masjid. Kemudian dia naik ke atas menara untuk berada. Pas lihat ke bawah, wah mereka cantik. Ternyata di bawah ada seorang gadis yang cantik. Yang ceritakan telah mengambil hatinya yang positif dengan isyarat bahwa wanita ini telah mengambil hati seorang wanita tadi. Akhirnya terjadi ada. Dia turun, dia turun kemudian melamar kami tadi. Saya dengar padamu, engkau telah memiliki itu Apa ya dalam bahasa aku dalam sekarang apa ya? Banyak ya. <clears throat> Tapi wanita tadi tidak langsung menerima. Hanya orang Nasrani. Nah, kalau lihat hadis orang beragama Nasrani. Kalau orang Nasrani, kamu orang Muslim. Dia tidak mungkin ayahku itu akan mendekatkan aku denganmu. Dengan orang Muslim. Tamu Azim mengatakan, jangan. Kalau begitu saya murtad. Saya beragama Nasrani. Langsung hari itu juga. Padahal dia sebelumnya berapa? Oh. Kemudian dari pernikahannya ada melakukan pernikahan. Setelah setelah nikah akan kabul pada hari yang sama. mengadil tadi, mantan mengadil tadi naik ke atas menara, naik ke atas benteng nggak tahu apa yang dilakukan, tiba-tiba terjatuh. Maka dia tidak beragama Islam dan tidak pula memiliki hadis. Ini rugi lahir dan batin. Ya kan? Dia tadi menginginkan untuk apa? Untuk mencari wanita yang cantik. Cantiknya nggak dapat, agama juga nggak dapat. Maka kita harus khawatir dan masih banyak lagi apa? Dan masih banyak kita kisah yang lainnya. Di mana seseorang yang meninggal dunia disuruh baca la ilaha illallah, ternyata dia pernah apa? ini harganya sekian, itu harganya sekian. Ternyata ini ketika dia masih hidup, dia kurang pedagang, dia Allah. Dan kita matinya seperti apa? Itu yang punya membuat kita galau. Karena belum tentu di sini yang terlihat beramal soleh, yang terlihat sebagai orang yang dia tawadu, yang dia beragama, yang dia taat kepada Allah belum tentu nanti matinya akan dalam hal yang baik. Bahkan nanti ketika mati ketahuan selama ini amalnya itu ria ataukah ikhlas. Dan tidak ada ceritanya, kenyataannya ada orang yang ikhlas dalam hatinya. Ini istiqomah itu meninggal dalam keadaan subur seperti itu. Al-Hasan berkata, Aku minum asalun nasi amalan Wa dinasi nasi khawfan. layak dada layak dadu solahan wa fi'ran dan lagi laki dada khawfan. Yang puluh ala anju. La anju. Ini sebuah hasil dari angkatan. Orang muslim itu harusnya adalah orang yang paling sering galau, tapi galaunya adalah galau yang terpuji. Alasan mengatakan seorang mukmin adalah orang yang paling baik amalannya dan yang paling berat, yang paling besar takutnya. Dan orang mungkin dalam bertambah sholat, bila bertambah soleh, tidak bertambah baik, dan tidaklah bertambah ibadahnya, kecuali kenapa? Kecuali karena bertambahnya takutnya kepada Allah. Maka orang muslim ini adalah orang yang harusnya paling galau, karena kalau kita ini amal kita banyak, kalau kita ini amal kita ini bagus, maka kita harus memperbesar rasa takut kita. Kalau jangan-jangan amal kita tidak diterima, kalau jangan-jangan kita tidak ikhlas, berapa banyak orang yang mengaku ikhlas tapi dia tidak ikhlas. Dan banyak orang yang dia terkadang ya menceritakan sesuatu yang menunjukkan bahwa dirinya itu tidak tidak ikhlas. Tapi mungkin tidak kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi sudah jelas tentang galau yang apa? Tentang galau yang terpuji. Ini akan kita lihat karena tadi saya dikasih waktu jam 11.15 tinggal puluh menit lagi. Yang kedua adalah galau yang makmur yaitu rasa galau yang tercela, rasa galau yang tidak bermutu. Ini adalah kata saya oleh Al Munajjid belum mengatakan galau jenis ini adalah galau yang ditetapkan karena masalah dunia atau adanya keresahan, kekhawatiran gara-gara kemaksiatan yaitu apa? Dia hendak bermaksiat dan belum dilakukan dan dia itu bingung bagaimana cara melakukannya. Dia galau, mau nyolong sandal Dia bingung, ini kalau mau nyolong sandal caranya gimana caranya gimana ada apa yang harus saya tolong? Merah apa yang harus saya tolong? Ini galau tidak? Ini galau tapi termasuk adalah galau yang tidak bermutu. Kalau dengan karena masalah dunia juga termasuk kalau tidak bermutu. Yang dia galau, takut, khawatir kalau-kalau dia tidak mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan biasanya ini terjadi ketika kuliah ya. Kalau masih SMA, galau karena dia SMP apalagi ya. SMP galonya dalam masalah ini sedikit. Paling kalau SMP galonya khawatirnya, misalnya, nanti kita masuk SMA mana ya? Kalau yang sudah SMA, mereka kuliah apa ya? Kalau sudah kuliah, nambah dia. Nanti saat kuliah, selesai kuliah kemana, kerjanya apa, gajinya berapa, terus punya istri kayak apa? Bertumbuh khawatir dengan sesuatu yang dia khawatir tidak ya. Terhadap rezeki. di antara galau dan penuh adalah galau khawatir kepada rezeki. Padahal Allah sudah berfirman bahwa lama minda batin kita Allah di Tuhan. Tidak ada seekor binatang pun kecuali Allah telah tetapkan baginya apa rezekinya. Dan tidaklah seseorang itu mati, meninggal dunia, kecuali apa? Kecuali Allah akan rezekinya untuk dirinya. Tidaklah seseorang itu mati, kecuali dia telah mengambil rezeki yang tidak Allah tetapkan. Suatu ketika ini, itu menceritakan sebuah kejadian yang mirip dengan hadis ini. Ada belum melihat, saya satu ketika menceritakan ada seseorang tertabrak mobil. Dan oleh Husaini Masrullah menceritakan ada seseorang yang dia tertabrak mobil. Dibawa ke rumah sakit, akhirnya dipolis meninggal dunia. Dan setelah itu tiba-tiba bangun. Tiba-tiba bangun, dan di sampingnya ada susu. Ada segelas susu. Dia minum susu tersebut, kemudian mati ini kita dari sini, pada saya. Ini bukti apa? Kita tidak perlu khawatir dengan gitu, yang namanya rezeki. Karena ketika kita sebelum dilahirkan, rezeki itu sudah dan bisa rezeki ini, wajah ini, amal ini, bahwa ketika kita berada di dalam kandungan, Allah telah menetapkan yang pertama rezeki kita berapa banyaknya, kemudian kapan matinya, kemudian takdirnya bahagia atau sengsara. Semuanya sudah Allah tetapkan. Tugas kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Bapak kita wanita ilahi yang buruk. Tugas kita adalah menjadi orang yang beribadah kepada Allah dan menjadi orang yang beribadah kepada Allah tidak mesti harus jadi orang kaya tidak mesti harus orang yang kemudian memiliki jabatan yang tertentu dan tidak mesti seseorang yang beribadah kepada Allah tidak mesti dia seorang besar atau seorang menjadi atau seorang hakim. Maka seandainya kandung ini sebagai seorang mahasiswa tidak mahasiswa yang bertakwa. Seandainya anda seorang ayah maka jadilah ayah yang bertakwa seandainya ada seorang manajer, jadilah manajer yang bertakwa yang hanya beribadah kepada Allah. Ada pun rezeki sudah ditetapkan, kita tinggal apa? Mencari sebabnya. Dan di antara sebab yang paling tinggi, seseorang mendapatkan rezeki adalah takwa. Wama yang nanti lara, yang jangan laku, mahkoja. Wa untuk cukup min kaitulah yang nasib Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia makhluknya dengan keluar. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak terduga juga. Demikian tentang masalah galau yang telah. Dan seandainya kita ada yang sedang galau, bagaimana cara mengobatinya? Maka telah berikut ini ya. Mungkin dulu kita periksa apa ya? Minum boleh? Kita semua pasti pernah mengalami galau. Tapi setiap orang itu berbeda dalam mengekspresikan kegalauan. Dalam mengekspresikan galau yang dia mengekspresikan dan menghasilkan sebuah pahala. Dan contohnya banyak sekali. Seperti tadi Nabi Muhammad SAW. Ketika dia khawatir tidak bisa menunaikan haknya, maka teman-teman beliau apa? Membagikan yang tersebut. Ya kan? Ini adalah ekspresi galau yang positif. Tapi ternyata ada juga ekspresi galau yang negatif. Jadi antara contohnya yang kita akan sebutkan adalah yang sekarang mungkin sudah lama ya pemakan, yaitu adanya status, pasar status dan mengeluh. Mengeluhnya bukan kepada Allah, tapi mengeluhnya kepada Facebook. Ini termasuk dari apa? Cara mengekspresikan kegalauan akan tetapi dengan cara yang salah Apakah kemudian mengeluh itu berdosa? Apakah berdosa mengeluh? Dan kita dapatkan di aplikasi Facebook ya, atau yang lainnya, itu seringkali orang mengeluh. Dan keluarnya itu macam-macam. Dan ada sepele kali. Kita pernah baca ada seorang mengeluh, aduh suami itu sembuh, udah tak kasih apa udah bahas ini kasih itu. Ada pengurus juga, ada mantan suamiku, bajunya belum seperti iya, kalah. Jangan pernah ada seperti itu. Bahkan nanti pemesan mertuanya. Nah, sekarang akan kita bahas sedikit tentang apa hukum mengeluh. Nah, ada sebuah fatwa. Saya lupa ini namanya saya minta atau Yang artinya adalah apakah boleh seorang itu dulu? Maka dia menjawab dalam kata temannya, sepatutnya seorang muslim hanya melulus kepada Allah. Ya, kita hanya melulus kepada Allah. Wa ayu bainna ya rabbal anni masan yaqulu wa atarafal ini kita ini belum pernah diuji sebagaimana diuji Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit. Kemudian katanya sudah anaknya meninggal, istri-istrinya cabut. Ya kan? Belum ada kan? Menikahnya belum. Punya harta belum, masih dikasih orang tuanya. Dan Nabi Ayub memberikan contoh yang baik. Dia mengatakan, Ani matan yang dulu, tak akan kurang ingin. Mengeluh hanya kepada Allah Ya Allah, aku ini mendapatkan keburukan. Dan kau ya Allah, zat yang paling apa? Paling menya, paling memiliki rasa kasih sayang. Karena kala dia hanya mengeluh kepada Allah, sudah lalu fakatabna ma fihi wa dzunubin wa mungkin atahu mitlahu rahmatan min indina wa dzikra lil maka kalau Nabi Ayub ini hanya mengeluh kepada Allah, maka Allah kemudian akan mengingatkan kemadorotan penyakit yang ada pada dirinya dan dikembalikan apa yang telah dia miliki. Ini hukum asalnya bahwa kalian tidak boleh mengeluh, kita semua tidak boleh mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Padahalnya ditolong di tangan dari sini, pasalnya ditolong satu hal saya. Harusnya tidak ada, mengeluh. Hukum asalnya apa? Mengeluh hanya kepada Allah. Kerja sebulan ternyata bosnya hanya ngasih bagian pakai dari gajinya, mengeluh. Maka mengeluhnya hanya kepada Allah. Akan tetapi boleh seorang yang sakit menceritakan sakitnya kita juga dari partnernya. Boleh seorang sakit menceritakan sakitnya kepada kerabatnya temannya, dokter tentang rasa sakit yang dialaminya selama tidak mengandung rasa pun walaupun dan apa tidak mengandung rasa marah, benci, putus asa dan cerita. Seseorang boleh menurunkan menceritakan apa yang dia alami dari rasa sakit misalnya dari kehilangan harta dan sebagainya. Tapi apa? Dengan tidak ada untuk marah tidak ada orang benci dengan takdir. Tapi dengan berbagai kita akan mengabarkan kepada saudaranya, hari ini tanggal saya hilang, kamu lihat nggak sandal saya? Boleh ya? Boleh. Akan tapi mengeluh sampai kemudian itu rasa benci. Memperlihatkan keputusan asana. seolah-olah kalau sudah pernah diberikan kenikmatan, maka ini berdosa. Dan bagi orang yang maka ada beberapa trik. Ada beberapa trik yang bisa dilakukan. Salah satu di antaranya adalah saya pernah mengajar mengatakan obat dalam yang pertama itu adalah tauhid. Obat dalam yang pertama adalah tauhid, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya bertauhid? Maka dari mentauhid adalah seseorang ini merasa dirinya sebagai hamba Allah yang lemah. Dan dia tidak memantulkan hidupnya kembali kepada Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah. Hanya meminta rezeki hanya kepada Allah. Dan dia kemudian menyakini bahwa Allah ini memiliki sifat-sifat yang mulia, bijaksana, adil, penuh dengan sayang. Atau sebenarnya kalau ingin lebih besar, yang namanya tauhid harus mencakup tiga hal bagai rububiyah, uluhiyah, bahkan sifat. Tapi saya simpulkan bahwa yang namanya tauhid itu adalah apa? Menyerahkan urusannya hanya kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah itu zat yang maha memberi, Allah dan yang maha diibadahi dan Allah ini jahat melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Orang-orang yang beriman dan tidak bercampur iman mereka dengan iman, artinya apa? Orang-orang yang bertauhid dan tidak bercampur iman atau tauhid mereka dengan kedoliman yaitu syirik maka bagi mereka al-aman bagi mereka adalah rasa aman bahwa harus dan bagi mereka adalah tidak yang ada petunjuk. Makanya orang bertauhid maka mereka akan aman, aman dari segala jenis kegalauan yang tercela, dari kesedihan yang tercela di dunia maupun di akhirat, dari kesalahan dan khawatiran yang tercela, kesedihan yang tercela, baik di dunia maupun di akhirat kalau mungkin belum jelas, akan saya kasih jelaskan tentang dua orang yang satu bertauhid, yang satu tidak bertauhid. Yang bertauhid pasti tidak galau, dan tidak bertauhid pasti dia galau. Satu ketiga ada seseorang dia sedang kepergian, kepergiannya sedang atau ngomong seseorang atau lamar kerjaan. Suatu ketika orang tersebut ya, ada dua orang sama-sama untuk berpergian. Ya. Ketika hendak melewati ketika hendak keluar dari rumahnya, tiba-tiba ada cicak jatuh di kepalanya. Ya, di Jawa ada ya. Kalau cicak jatuh artinya apa? Artinya dia itu ya. Pasti ada sampai sekarang. Masih ada kan ya? Kalau ketiga cinta berarti apa? Siap. Depan salah ya. Ketiga cinta sudah siap. Kalau ketiga cinta baru ya, baru sakit. Dua orang tadi sama-sama mau keluar. Yang satu bertauhid, yang satu tidak bertauhid. Kemudian tadi kita, kejaruan kita, Ada dia yang lama pekerjaan atau melamar dalam hukum kita. Orang yang bertauhid apa yang akan dia Apakah takut? Apakah galau? Tidak. Kenapa? Dia meyakini bahwa hasilnya itu berada di tangan Allah. Rezekinya diatur oleh Allah. Tidak ada kaitannya dengan kita. Maka dia tetap berjalan selama pekerjaan. Orang yang tidak tertolong karena percaya dengan tahu itu tadi ya, tidak jatuh yang dia kalau cuma keluar artinya ya apalagi bulan suro nggak boleh nikahan ya kan maka oleh dia itu seperti tadi ketika sudah jual kita sudah pernah kejualan kita dia pasti akan kalau akan menipu dia kenapa dia sudah merasa waduh tidak jatuh berarti ini diam berarti nanti pekerjaan saya akan jelek. Berarti saya tidak akan diterima untuk melakukan selain lain sebagainya. Benar ya? Makanya di sini Allah dinahan malu. Walau yang itu iman atau bidulmi ulangi kalau aman. Orang yang bertauhid dan tidak mencampur imannya dengan kesirikan, dia akan merasa aman baik di dunia maupun di akhirat. Dia akan merasa aman di dunia tidak akan didapatkan dari soal kegaluan semacam tadi. Dan dia akan merasa aman di akhirat karena orang mukmin itu dia akan galau. Maka dia akan pasti masuk ke dalam surga. Ya kan? Orang mukmin pasti akan masuk ke dalam surga walaupun mungkin mampir ke neraka dahulu. Masaidah Allah, Masaidah Allah, Allah, Rasulullah, Allah, Muhammad allah. Karena kita Abdullah wa Rasulullah wa kalimatu asroha ilal ma'ya wal jannata hakun wal naru hakun asrohullahu jannata al-makana minah bersabda pada siapa bertauhid dan antara adalah mengatakan la ilaha illallah bersahadat dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya, tidak menyebabkan selainnya. Nabi kita juga bahwasanya suja itu ada, neraka itu ada. Sehingga dari itu bertauhid. Nabi mengatakan, "Asmaullah, asmaullah wal jannah ada makanan dengan amal kasbah." Dikuatkan oleh Muhammad dan Imam Muslim. Bahwa Allah akan masukkan dia ke dalam surga betapapun amal berapapun sedikit amal yang dia ini adalah dari faedah sebagai nama satu boleh atau masih ada ada beberapa obat sebenarnya ya. Yang kedua adalah obat dari rasa galau, rasa kekhawatiran. Karena kekhawatiran ini sesuatu yang menggelorkan, menyakitkan, Orang yang khawatir, banyak kekhawatiran yang sudah tidur. Pikirannya akan kacau, kerjaan tidak akan beres. Yang kedua adalah obat dari kegagalan beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Dapat dibilang bagi-bagi orang yang berkumpulan apa yang terjadi pada kita hari ini itu sudah takdir dari Allah. Dan Allah mengatakan bahwa takdir kita itu sudah ditetapkan 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ini yang menyebabkan kita terbebas dari galau. Kenapa? Allah berfirman, "Mana sababa min musibatin fil ardi wa illa fi kitabin min qabli an Ina inna dalika al yasir apa-apa yang menimpa kalian dari musibah yang ada di bumi maupun yang ada di diri kalian illa fi kitabin kecuali sudah ditetapkan sudah ditata min qabli an nadraha sebelum kita menakdirkan itu terjadi Hmm. Inna dalika alallahi yasir. Dan yang demikian itu apa? Bagi Allah sesuatu yang mudah. Dalam ayat selanjutnya, Allah kemudian berfirman, Likai tak tahu alam apa takum, tahu bima atakum, wallahu la yuhibbu kulla pulang saleh satu. Jadi semua segala sesuatu itu dicatat. Apa faedahnya? Apa faedahnya Allah ini mentakdirkan kita dalam sesuatu dan telah mencatatnya, disebabkannya. Apa faedahnya? Likai rata kalau ala apa aku. Agar kalian ini tidak merasa berduka, agar kalian ini tidak merasa sedih, dengan apa-apa yang tidak kalian dapatkan. Dan agar kalian tidak terlalu bergembira dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi ternyata fakta itu sudah dicatat, itu faedahnya agar kita juga kalau misalkan Baru ketika eh, atas bagian dari kita kemudian apa? Hilang terbatas anak banjir. Atau kemudian kematian di sini ada pembagian hadiah. Ternyata ada satu orang tidak dapat. Maka jika dia tahu ya bahwasanya Allah telah menakdirkan dia tidak dapat hadiah, maka kenapa harus bersedih? Kenapa harus bersedih? Bahwa memang Allah itu sudah menakdirkan, menetapkan bahwa dia itu tidak dapat maka tidak perlu terjadi. Dan bagi orang dapat nikmat, tidak perlu sombong, karena kenikmatan yang dia dapat, semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Dan terakhir, bagi orang yang ditimpa musibah, tadi pertama sudah tetap galau menentang takdir, yang kedua adalah bagi orang, bagi orang yang ditimpa musibah, maka bergembira, bergembiralah. Karena orang yang bermusibah adalah orang yang dia mendapatkan kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosanya. Mayyusibul musliman min hasbin wala wasbin wala raqabin wala hamin wala husnin wala ada wala ghammin hatta syarra yusafiha yusafiha illa taqarrab biha min khataya taqarrub alaihi Seorang muslim jika dia ditimpa sebuah kesengsaraan, keletihan, bekerja, nanti walau bin sakit-sakitan untuk menurut dan kesedihan, kegalauan, bahkan duri yang kemudian melukai dirinya. Inilah Allah biha min fatoyahu. Kecuali Allah ini akan menggulkan kesalahan-kesalahan dia. Maka jika Anda sedang sakit, bersyukurlah jika ada di sifat musibah, tetapkanlah dan bersyukurlah. Kenapa? Karena karena kesedihan, karena penderitaan yang kita alami, jika kita bersabar, itu akan menghilangkan dosa kita. Dan kita ini, kebanyakan dari kita, orang yang banyak melakukan dosa, tapi tidak sempat untuk bertobat. Maka orang ini pasti Allah sifatkan dia sakit. Karena Allah tahu orang ini dalam berkorban. Dan kita juga jadi termasuk di dalamnya. Berapa banyak dosa kita lakukan, pasti berapa banyak pula kita berkorban. Saya yakin lebih banyak dosanya daripada korbannya. Maka sakit, maka musibah itu merupakan adalah kesempatan kita untuk melanjutkan bagian dari dosa-dosa kita. Masih ada beberapa dan dalil lainnya untuk kesempatan kita kepada, Maka kita akhiri taklim kita pada kita pada hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan kita juga akan menjawabnya. Alhamdulillah tadi itu penyampaian materi dari Ustaz Robi juga kita dapat mengambil faedah-faedah dari apa yang telah disampaikan. Sesi berikutnya, sesi pertanyaan untuk yang ikhwan bisa mengumpulkan kertas ke depan kalau ada yang tanya ditulis di kertas karena waktu yang kertas biaranya dipilih pertanyaan yang Thank you. ada beberapa pertanyaan. Insya Allah eh, kita akan jawabnya. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan mengenai Allah memiliki kebaikan pada keturunan. Apa yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan kehendak kebaikan dari Allah? Dan apa yang menyebabkan orang tidak mendapatkan kehendak kebaikan dari Allah? Maka bagi orang yang dapat kebaikan dari Allah sebuah ayat dari kata Allah di mayyasha. Wa ulamatul fadlin azim. Demikian itu adalah keutamaan dari Allah. Allah memberikan keutamaannya, kelebihannya, kenikmatannya bagi orang-orang yang Allah terjadi. Dan Allah memiliki keutamaan yang kuat. Mananya adalah ini perkara jadi Seseorang mendapatkan kebaikan atau tidak mendapatkan kebaikan dilihat salah beliau hak yang khusus bagi Allah. Allah mana mengetahui bahwasanya orang tersebut berhak mendapatkan kebaikan dan Allah juga mengetahui bahwa orang yang lain itu memang berhak tidak mendapatkan kebaikan. Maka ketika seseorang masuk dalam surga di akhirat kelak, maka bukan karena amalnya, tapi karena kasih sayang Allah dan dia memang pantas masuk ke dalam surga. Dan jika ada seseorang masuk ke dalam neraka, apakah seiman? Dan jika ada seseorang masuk ke dalam neraka, maka tidak boleh kita katakan bahwa ini kedoliman dari Allah tidak Allah Maha tahu bahwasanya orang ini memang pantas untuk masuk ke dalam neraka. Dan disinilah hasilnya. Di mana kita tidak tahu apakah diri kita termasuk yang memang Allah menjadi kebaikan ataukah yang Allah menjadi keburukan. Karena kita tidak tahu fa'ajmilu as Maka apa? Kita harus memperbanyak amalan. Kita harus memperbagus kebaikan-kebaikan. Karena kita tidak tahu kenapa. Kita tidak tahu apakah akan mendapatkan kebaikan atau mendapatkan keburukan. Maka intinya adalah semua itu kembali kepada hak Allah. Allah Maha mengetahui dan kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang Allah menghendaki kebaikan. Amin. Ahwan, bagaimana pendapat Ustaz mengenai seorang yang diberitahukan sebuah kebenaran, akan tetapi dia malah berkata, saya ya saya, Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad. Maksudnya memang, memang pikirin itu ya, ini dia. Seakan-akan seperti menolak kebenaran tersebut. <clears throat> orang seperti ini adalah orang yang sombong. Di mana Nabi berkata, Al-Kibrul Bumbunnah, Bapak Barulah, yang namanya kesombongan adalah orang yang dia ini merendahkan manusia dan yang menolak kebenaran. Orang ini adalah orang yang sombong dan orang yang ada kesombongan dalam hatinya. Walaupun hanya sebesar biji zarah, maka tidak pantas masuk ke dalam surga. Ini bagi orang itu. Akan tetapi seseorang ketika mendekati orang lain, sehingga menjawab dengan jawaban seperti ini, maka janganlah kemudian kita serta-merta menyalahkan orang tersebut. Begitu itu orang jadi, akhwat bila, ikhwan bila, rahimani wa rahimahumullah, mungkin di antara ada yang semangat berdakwah kepada teman-teman sekitarnya. Cobalah introspeksi diri dahulu. Sudah benar belum cara dakwah Anda? Jangan langsung menyalahkan Ustaz ini, saya tahu nggak mau. Nah kamu ngasih tahunya gimana? Ya gitu deh. Ternyata ngasih tahunya dengan cara yang tepat. Ada bapak-bapak yang terbiasa mungkin maaf ya, merokok ya. Kemudian langsung dikatakan, Bapak merokok masuk dalam neraka nanti bapak. Disiksa dengan merokok di neraka. Karena kan merokok seperti bunuh diri ya. Maka di neraka siksaannya seperti di dunia, orang yang berdiri dengan menusuk pisau, di neraka disiksa dengan menusuk pisau. Orang yang matinya dengan merokok, disiksa dengan merokok. Di akhirat nanti tuan merokok. Ya, kalau saya seperti itu, pantas menolak, jangan. Ya, Tetapi coba dengan cara-cara yang baik. Kita pernah mendengar sebuah nasihat dari Ustaz Beranda eh, di Bidulullah Ta'ala tentang nasihat bagi perokok ya. Beliau menasihati perawat dengan kalimat-kalimat yang tertentu ini perlu kita syukur. Beliau mengatakan, perawat <clears throat> itu memang banyak manfaatnya. Iya, tanpa perawat itu banyak sekali pak. Tapi manfaatnya lebih besar daripada manfaatnya. Di antara manfaat rokok adalah satu yang pertama adalah merokok itu mencegah kemalingan karena orang merawat itu di malam hari rumahnya akan aman. Ada maling mau masuk rumahnya, baru mau, mau tongkat pintunya kan ada dengar suara, Soalnya punya merawat. Akhirnya malah dia jadi masuk rumah. Ya kan? Tapi tadi dia baru masuk karena merawat, akhirnya rumahnya aman. Kan enak ya sebenarnya ya. Enak kan? ada lagi merokok itu juga bisa bikin awet muda. Kenapa? Karena kebanyakan merokok itu nggak sampai tua sudah mati. Jadi muda, masih muda dari kubur. Kan juga masih enak gitu ya cara ngomongnya ya. Maka sebelum kita menuduh bahwa saudara kita tidak mau menerima kebenaran, kita yang pertama kali adalah berbalik dulu. Kamu sudah benar belum karena jawabnya. Yang kedua, kalau saya sudah benar, sudah masuk belum? Saya bilang ahadukum kata yang kita diakhiri, itu dinasti. Tidaklah beriman seorang di antara kalian, tidaklah seseorang yang dikatakan beriman sampai-sampai dia mencintai untuk dirinya, sampai-sampai dia mencintai untuk saudaranya, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kemudian kita ingin saudara kita mendapat daya, menerima kebenaran, menerima sunnah, sudah belum kita mendoakan dirinya? Sudah belum? Kalau belum berarti ya bisa jadi ada sesuatu dalam hati kita. Berikutnya adalah firman Allah SWT menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Innaka la inna innaka la tas dimasyarakat. Nabi Muhammad sangat menginginkan pamannya, yaitu Abu Thalib, mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Tapi apakah Abu Thalib masuk ke dalam Islam? Apakah Abu Thalib mendapat hidayah? Tidak kan ya? Allah berfirman dalam masalah itu, "Innaka di tahdi mana Sesungguhnya kau Muhammad tidak berhak untuk memberikan hidayah, hidayah taufik, hidayah iman, amal soleh kepada orang yang bahkan Allah sangat disayi. Jadi semua itu kita kembalikan kepada Allah. Jika saudara kita dinasihati Ustaz, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saudara saya hidayah akan mendapatkan kebaikan. yang berkaitan dengan galuh untungnya. Ustaz, gimana caranya agar tetap kuat waktu dapat IP jelek? Salah ini. <laughs> Kalau dapat IP jelek, jangan bangga, jangan kuat. Ini termasuk dari apa? Jadi galauan yang terpuji ada yang tercela Dan dapat dimensi lain dari kita galau, ini bisa masuk dalam galau yang terpuji. Kenapa? Karena kalau IP kita jelek, orang tuanya sedih, ya kan? Padahal berbuat baik kepada orang tua wajib, betul ya? Bapak Lorong Bungalan tak menurut Ilahi yang lebih wali Dewi istana setelah memerintahkan untuk Allah berkata kita berbuat baik kepada orang tua maka kalau mimpinya jelek, jangan kita makan sekuat agar Oh, mimpinya jelek. Jangan. Kita harus khawatir. Tapi apa? Khawatir ya, dalam yang terkunci. Dan kita harus melakukan sesuatu yang apa? Mengekspresikan di dalam kita dengan hal-hal ya terkunci juga. yang jelek, kemudian malah pada status kalau Akhirnya mencela takdir, mencela ciptaan Allah ini gara-gara dosa dia ini salahkan orang lain tidak salahkan diri kita sendiri Oke, eh, pas banget ini. Apabila kita galau karena takut mengecewakan orang tua, apakah termasuk galau yang tercela? Pas ya. Ini termasuk galau yang terpuji berkaitan dengan orang tua ini ada satu hal kenapa kita itu kok dalam Al-Quran diulang-ulang agar berbuat baik kepada orang tua bahkan perintah berbuat baik kepada orang tua itu setelah berbuat baik kepada Allah dengan cara bertauhid maka jawabannya adalah karena orang tua itu merupakan sebab kita mendapatkan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruk orang tua kita, semiskin-miskin orang tua kita. Akan tapi apa? Orang tua itu adalah menjadi sebab kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tuanya kafir, walaupun orang tuanya tidak beragama Islam, tapi kita tetap diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Karena orang tua melakukan sebab kita mendapatkan mata dari Allah SWT. Contohnya, tadi aku sarapan makan apa? Makan telur. Sarapannya makan telur. Ini sudah nikmat ya? Hah? Ya? Masih telur ya. Kan tadi katanya sarapan pakai nasi dan telur. Katanya, bisa nggak? Kapan ada namanya? Bukan Ayatir. kita ah, ya yang bisa makan nasi dan telur jika tidak dilahirkan dari orang pun. Bisa nggak? Apakah kita semua ini bisa makan nasi jika tidak terlahir? Ya kan? Ketika orang tua melahirkan kita, maka orang tua menjadi sebab kita mendapatkan nikmat dari Allah. Nafas, mata, darah darahnya. Kita semua ada nikmat di sini ya. Kenapa kalau kita bisa beragama Islam? Karena sudah dilahirkan ya, Benar ya? Karena kita dilahirkan. Kenapa di antara kita ada yang Quran? Di antara kita ada yang ya, nama apa Quran. Mungkin sholat satunya haji. Kenapa bisa berbuat seperti itu taklim? Karena sudah dilahirkan. Dan ada satu perkataan yang baik dari kalau nggak salah tentang tentang nama orang tua ini Kenapa kita harus saya ditanya ya, apakah jika seseorang itu menghitung ibunya lupa? Intinya adalah dia menghitung ibunya untuk umroh atau dengan perbuatan yang lainnya. Sesuatu yang besar. Apakah mudah bayar jasanya kepada orang tuanya? Apakah jika seseorang itu berbuat baik kepada ibunya, kepada bapaknya, dengan kebaikan apapun itu, apakah sudah bisa membayar kebaikan orang tuanya? Maka jawabannya adalah belum. Kata beliau, dan lupa katakan rumah bangun di rumah dan lupa. Beliau mengatakan, kenapa? Karena orang tua kita, ketika kita masih kecil, dia mendidik kita, dia kemudian memberi makan kita, menyayangi kita dengan harapan agar kita tetap hidup. Orang tua ketika memberikan kasih kepada anaknya, anak anakku nanti ya nanti bisa besar orang soleh. Orang tua ketika menyekolahkan kita, ketika kita sakit mengobati kita, berharap anakku nanti kamu kalau bisa coba sembuh. Kalau perlu apa? Kalau dia bisa dibuka, rasa sakitnya itu lebih baik rasa sakit yang dialami oleh anaknya. Itu mungkin diberikan kepada ibunya. Ya kan? berbeda dengan cinta anak kepada seorang ibu atau seorang orang tuanya seorang anak misalnya. jika dia sayang kepada ibu bapaknya ketika sakit kemudian apa di rujuk rumah sakit di atas rumah sakit diobati dalam hatinya berharap apa agar orang tuanya akan akan apa sebagian orang berharap agar orang tuanya akan meninggal dunia Ya kan? Maka walaupun amalnya sama, arahnya kan berbeda. Kasih saya orang tua kepada anaknya berbeda dan saya anak kepada orang tuanya. Coba nanti di sini di antara kita ada yang punya orang tua punya 80 tahun dan dia sudah 50 tahun. Ketika bapaknya sakit, mungkin akan mengatakan, dokter berdoa kepada Allah. Ya Allah, kasihan orang tua saya ya Allah daripada dia menderita lebih baik menyangkut nyawanya. Ya kan? Benar ya? Maka termasuk kalau yang tadi karena saya takut melanggar hak Allah, padahal saya katakan ya, kalau yang terpuji adalah kalau yang disebabkan karena takut melanggar hak Allah. Ya, kan? maka galau karena takut mengecewakan orang tua termasuk galau yang terpuji. Kemudian ada tabungannya. Kalau ini karena saya akhwat, orang tua saya awal dan menuntut saya karena harus bekerja. Padahal saya ingin menjadi ibu rumah tangga. Apakah kalau seperti itu segala yang tercela? Jika bertabrakan, tidak ada pemanfaatan dan makhluk yang kodam mengalami dengan makhluk ini. Ini adalah sebuah pemindahan. Jika berbenturan sebuah masalah, Jika berbenturan sebuah masalah, Maka kita ambil masalah yang paling besar. Wanita ketika bekerja, maka dikhawatirkan dia akan melanggar hak-hak Allah ya kan? karena ketika bekerja dia meninggalkan anaknya jadi bisa anaknya bukan orang tuanya. Sehingga anaknya nakal. Ketika bekerja dia harus tidak mau apa istilah dengan lawan jenis. Bahkan terkadang terpaksa harus membuka albumnya. Ya. Maka sebisa mungkin seorang wanita dalam Islam itu menjadi wanita karir, yaitu wanita yang dia bekerja untuk anak dan suaminya itu namanya wanita harim wanita itulah boleh jadi wanita harim itu paling paling apa paling besar pahalanya karena dia menanti suaminya bahkan lagi bersabda seandainya boleh ya seorang wanita itu menyembah sujud kepada sesuatu maka memerintahkan wanita sujud kepada suaminya dan wanita itu sebagai berusaha untuk anak-anaknya. Maka alangkah baiknya jika wanita ini akan di rumah menjadi seorang wanita karir dari rumah tangga. Dan jika ini bertentangan dengan kita orang tuanya, maka kita kedepankan perintah Allah. Apakah kita tetap galau? Bisa jadi galonya tetap galau terpuji. Karena dia merasa khawatir kalau kalau menyakiti hati orang tuanya. Sehingga diekspresikan Ketika sudah galau, maka apa? Dengan cara yang baik, orang tuanya dikasih pengertian. Bahkan sering untuk menemukan orang tua, itu enggak mesti dengan kalimat-kalimat atau dengan kata-kata. Cukup misalnya setiap seminggu sekali dulu. Gak usah pakai omongan. Kasih oleh-oleh, dipijetin, kalau pulang rumah dipijetin kakinya. Gak usah banyak ngomong karena sebagai orang tua semakin diomongin semakin marah. Ya, yang sudah korban merasa ya. Ya, maka tentu dengan perbuatan-perbuatan yang Allah itu bisa menyelesaikannya. Mungkin demikian. Ya. Dan juga punya kita sendiri yang kita pelajari semoga bermanfaat. Jika ada salah maka itu dari saya dari saya. Jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima, terima kasih warga dan mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum dijawab dikarenakan waktu yang terbatas. Selanjutnya, jadi mengumumkan